Ibu bapak yang saya hormati. Di tengah-tengah kita ada paman saya. Saya selalu panggil Om Tawi. Paman saya ini waktu saya kecil selalu bantu bapak saya. Saya di kampung orang susah. Nenek saya asal kampung ini. Mama saya pernah kecil di sini. Waktu saya kecil sering ke sini. Bapak saya petani. Galung natawena jama baru bagi hasil. Kalau naik 10 karung, Bapak saya dikasih satu karung. Kami jalan kaki pulang sekolah SMP waktu itu. Kami belum makan siang. Sawah saya, bapak saya disulengkan namanya. Dari Culu saya SMP, naik mobil yang mau kasih ikut kita sampai ke Pekebata. Kabata jalan kaki kami lima kilo masuk ke dalam. Belum makan siang. Sampai makan ala kadarnya. Kerja sawah. Hujan seperti ini. Kalau petir kita berhenti. Kenapa? Mitau kina kena bila. Om saya ini seingat sekali. Sering kasih bapakku rokok. Bapak saya perokok. Sering dikasihkan anaknya ini Ong Tawi ngaji di rumah saya. Bapak saya guru ngaji. Kalau macera potong ayam, bapak saya bilang tidak usah kau bawa ayam. Pelok anakmu mau bawa enggak? Rokok saja kau bawakan saya. Karena bapak saya kuat merokok. Saya anjurkan kepada Bapak yang merokok, berhentilah merokok. Salah satu sebab Bapak saya sakit karena rokok. Itu Bapak saya biasa dikasih rokok misalnya gudang garam. Dia pergi tukar yang lebih murah. Kalau gudang garam satu bungkus, dia tukar kacang bayi menjadi empat bungkus. Iya. Ah, Waktu saya kecil saya hidup di masjid. Kalau Ramadan, saya tidak lagi tinggal bermalam di rumah. Saya bermalam di masjid. Subuh saya teriak-teriak. Sahur, sahur, sudah jam 2. Lalu saya lanjut lagi sholat tahajud. Ibu saya biasa pernah saya ingat sekali. Dia bilang begini, bara alira salah ya anakku. Kenapa? Saya sholat tahajud berjam-jam. Saya ngadu kepada Allah. Ya Allah jangan lama saya susah. Saya pernah rasakan itu pak. Saya makan coto satu mangkuk saya kasih banyak lomboknya. Saya lihat itu adik saya keluar air matanya kepedisan makan sahur. Lalu saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, jangan lama saya susah. Ada kak kasiasi. Saya tahan, tapi saya takut adekku nanti tidak sholat gara-gara tak capek dia miskin. Saya ngadu dalam sholat tahajud. Saya minta ketika Ramadan. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Bapak saya sudah sempat saya hajikan. Ibu saya sudah saya hajikan. Kakak saya baru-baru tiga saya hajikan. Saya umrohkan. Dengan izin Allah. Kenapa saya cerita ini? Adik-adik sekalian yang urus masjid. Tidak mungkin sengsara hidupmu kalau kau urus masjid, tidak mungkin masuk satu orang kau mengurus masih Saya tamat SD, saya mau masuk pesantren. Kabalanga waktu itu. Guru tambot dan le. Kenapa? Saya senang lihat sepupu saya yang sekolah di pesantren. Kemana-mana guru tamu dan le, beliau ini sepupu saya yang temani. Saya bilang enaknya dekat sama ulama, enak dekat guru. Saya mau masuk pesantren tidak bisa. Kenapa? Saat itu pesantren jauh lebih mahal dari sekolah umum. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa jadi ustadz meskipun tidak mondok. Gimana caranya? Hidupkan masjid. Adik-adik remaja ini, jangan kau tinggalkan masjid. Kalau kau dekat masjid, kau urus masjid, Allah yang urus itu hidupmu. Kau urus masjid, kau pelihara masjid, Bunga Ta'ala ngurus kau. Cari perempuan dek, jangan mau ke pusing. Kalau kau urus masjid, lima waktu kau di masjid, Allah kasih kau lebih dari yang kau mau. Pernah saya tujuh tahun galau cari istri. Pusing cari istri. Saya cari yang cantik. Saya cari anak orang kaya. Saya cari yang tinggi. Karena saya pendek. Saya mau perbaiki keturunan. Saya cari yang sudah kerja. Tidak dapat-dapat. Tujuh tahun. Saya berdoa kepada Allah dapat lebih dari apa yang saya mau. Adik-adik, urus masjid. Kalau kau senang bela, pertama kali saya lihat ini saya ingat bapak saya. Bapak saya candu bela. Sampai kalau dia nonton, bukan nonton TV, radio. Itu yang kecil radionya, merek Philips. Yang dua saja Pak putar-putarnya. Dia gantung di lehernya itu radio. Kalau bola, nah gantung di lehernya. Pecinta bola bapak saya. Pernah saya tanya, Maga tak jiladai, karena saya bukan orang Bugis. Mamaku Bugis, bapakku petinjo. Hebatnya lagi bapakku ini tidak saling berpengaruh. Mamaku tetap bahasa Bugis, bapakku tetap bahasa petinjo. Tidak saling berpengaruh. Mama mamaku bilang, bapakku bilang, lokpia, ya, meloku mande. Makanan indoku, mande ini angka tu. Kita saling berpengaruh. Maka anaknya, saya kalau bicara sama mamaku, bahasa Bugis. Kalau bicara sama bapak saya, bahasa Petinjo. Pernah saya tanya bapak saya, Pak, bahasa Indonesia nya, Tapi saya bahasa Petinjo. Maaf tak kelola itu Togolo. Kenapa kita suka sekali itu bola? Apa jawabannya? Inilah olahraga paling jujur di dunia. Acara televisi paling jujur, bola. Kalau dua kosong tidak mungkin Nabi bilang tiga kosong. Kalau Lionel Messi kasih masuk tidak mungkin Nabi bilang Ronaldo. Jujur, acara TV sekarang merusak. Nah, hikmah pertama, dekati masjid. Di masjid kita lagi dibangun. Saya dengar-dengar tadi daripada Pak Kua Di sini Ustadz kalau maulid satu rumah sepuluh sokok. Boleh jangok. Tapi masjid tidak membutuhkan sokok sekarang. Yang dibutuhkan masjid sekarang semen. Yang dibutuhkan sekarang masjid batu bata. Yang dibutuhkan sekarang masjid gaji tukang. Yang dibutuhkan masjid refleks, yang dibutuhkan masjid atap paku besi. Ayo bantu masjid. Tadi panitia mengatakan, tolong Ustadz, doakan supaya ini rezekinya ini masjid terbuka. Bukan masjid yang didoakan. Siapa yang didoakan? Masyarakat Kupa supaya tidak sekir. Ada orang sekir di sini? Ada. Ada caleg di sini. Ada caleg. Oh, Pak Caleg. Janganlah lo kau sekek. Kalau sekek kau tidak ada orang pilih kau. Tapi ibu-ibu jangan juga mau disogok. Kalau ibu sogok lalu milih orang, lalu dia terpilih jadi anggota DPR, maka jangan salahkan setelah jadi anggota DPR dia tidak datang lihat kita. Kenapa? Dia bilang sudah mau kuku bayar. Bu. Bu. Ada bu Bisa memilih yang jujur? Jangan pilih yang tidak jujur. Jangan mau disogok. Jangan karena jilbab. Jangan dikasih seragam. Jangan dikasih kudung. Jangan dikasih sarung. Bisa? Bisa? 300 ribu. Bleh. Yuk. Bu. Sedekah. Demi Allah. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Ini masjid kita lagi dibangun. Mari kita berpartisipasi dengan cara apa? Sesuai kemampuan masing-masing. Ustadz, saya ada duit, tapi saya tidak ada waktu. Maka bagaimana cara bantunya? Ayo kirim semen. Ustadz, saya tidak ada uang, tapi saya ada waktu. Oke, mari jadi kita panitia ngurus masjid. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tapi punya tenaga. Mari bantu dengan cara apa? Angkat-angkat semen, bersihkan batu, angkat atap, bantu tukang. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, tapi saya mahasiswa, bantu pasti dengan cara apa? Kau bikin arsitekturnya, kau bikin gambar-gambarnya, kau bantu panitia mengetik, kau bantu panitia hitung-hitung dengan ilmumu. Saya tidak ada uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, bukan mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Diam kok. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid, tidak pernah menyumbang, tidak pernah datang sholat, tidak pernah membantu. Ma bawa nola seke. Ada beda cerita. Ibu-ibu sedekah. Bu, kalau ibu tidak bersedekah, yang selalu sedekah suaminya, Ramadan suaminya saja sedekah, apalagi kalau sedekah itu disembunyi karena takut sama istrinya. Kenapa ketawa? Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Pacama? Ah, tidak. Ada yang takut sama istrinya? Ada pak? Berhenti kok jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Apa gunanya kita jadi laki-laki? Jadi ustaz tidak takut sama istri? Tidak dong. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ini bu, berdosa itu bu. Tidak boleh dijajah suami. Nah, kalau misalnya suaminya mau bersedekah. Dia sudah simpan uang di dompet di, da di dalam map, amplop, lalu dimasukkan di kantong 500 ribu. Mau ke masjid sholat Jumat dengan dia sedekah. Tiba-tiba dilihat sama istrinya. Ada apa itu pak? 500 ribu. Beli semen di masjid. Ah, so kaya ini. Sini itu bisa beli cincin. Ah, ini sini suaminya nanti masuk surga, istrinya masuk neraka. Bu, ale bu, sedekaki. Kalau uang kita tabung-tabung-tabung, beli tempat tidur, beli AC, memperbaiki kamar, tiba-tiba ibu mati mendadak. Apa kita pakai di kubur? Kamar sudah cantik, kamar ber-AC, tempat tidur baru, ternyata suami tak kawin lagi. Ba, kasur baru, AC, dia pakai suami tak dengan istri keduanya. Eh. Si mau kalau seke. Ayo, kita edarkan celengan nanti di sini. Sedekah, ya. Di depan pintu surga kelak kata Nabi, ada empat orang bertengkar. Gara-gara apa? Masing-masing mau masuk surga nomor satu. Siapa mereka? Satu, orang yang mati sahid Dua, orang kaya yang pemurah. Tiga, alim ulama. Empat, Haji Mabrur. Mereka bertengkar depan pintu surga. Yang haji mau masuk ditarik sama orang kaya. Orang kaya mau masuk ditarik orang mati sahid. Orang mati sahid mau masuk ditarik lagi sama haji yang mabrur. Allah perintahkan Jibril. Jibril, kau pergi periksa itu. Kenapa dia bertengkar? Ah, ternyata periksa satu-satu. Yang pertama dulu maju. Hei, kenapa kau mau masuk nomor satu dalam sorga? Jibril, saya dulu mati sahid, membela agama Allah. Katanya orang yang mati sahid nomor satu masuk sorga. Siapa kasih tahu kau? Ustadz, eh kalau begitu tidak boleh kau lumbai ustazmu. Mundur kau. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu, kenapa mau nomor satu masuk sorga? Jibril, saya Haji Mabrur. Katanya Haji Mabrur, nomor satu masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kok? Ustadz, eh kalau begitu sama, mundur kok. Panggil orang ketiga, kamu, saya Jibril, kaya. Kekayaan saya saya bantu masjid. Kekayaan saya saya bantu janda-janda tua. Kekayaan saya saya anak ke sekolah anak yatim. Katanya orang kaya yang pemurah nomor satu masuk surga. Katanya Tanya Jibril, siapa kasih tahu kau? Ulama, eh mundur. Tanya orang keempat, kamu kenapa mau masuk surga nomor satu? Ya, yeah. Jibril, saya itu tadi yang Ustaz na cerita ini tadi. Oh kau Ustaz? Iya. Yeah. Siapa? Dasar Latif. Oh, sedang pada Ustaz, masuk lagi. Begitu mau masuk surga, tiba-tiba di Ustadz bilang, Astagfirullah. Dia bilang, kenapa aku lagi? Betul saya dawai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya ceramai mereka. Tapi saya jadi ustad. Karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustad karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi ustad karena jasa-jasanya orang kaya. Saya malu sama orang kaya. Biarlah dulu orang kaya yang pemurah masuk ke dalam surga. Orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang seke nomor satu juga. Tapi kemana? ke neraka. Salatullah salamullah Toha Rasulillah Ayo rame-rame Wa kulli mujahibinillah. Mi ahlil badri ya Allah Ibu-ibu yang berselawat kita doakan sehat walafiat. Yang tidak berselawat kita doakan suaminya kawin lagi. Salatullah, salamullah, ala toha millah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu yang pertama. Ayo bersedekah. Saya punya banyak pengalaman tentang sedekah. Yang terakhir ini, yang terakhir. Pengalaman saya yang sedekah. Saya pergi ke masjid, Jalan Gunung Nona. Jalan Gunung Nona. Namanya Masjid Hikmah. Selesai saya ceramah, saya sumbang 5 juta. Dan juga lagi dibangun. Nih ada sumbangan saya 5 juta. 5 juta saya sumbang. Dua hari berikutnya, saya diundang ceramah ke Kalimantan. Sudah ceramah, dapat penggantinya yang 5 juta. Tu sedekah. Percaya pasti Allah ganti. Saya pernah lagi nih. Sering sekali. Saya ke kantor. Kantor. Saya telepon pegawaiku, eh, kenapa belum buka kantor? Masih libur Ustaz. Oh, libur, saya lupa. Eh, sudah saya duduk-duduk. Tiba-tiba ada penjual ikan lewat. Pak Balu balik. Saya kasihan, ah, siapa yang mau beli ikannya ini? Bonyok. Saya bilang, siapa mau beli ikan begini? Saya bilang, Siapa para lina? 100 ribu. Semua 100 ribu. Oke, saya beli. Nabungkus. Saya kasih uang 100 ribu. Begitu dia kasih ikan, saya bilang, jangan mi. Bawa maki di rumah makan sama keluarga tak. Oh, dia senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murah rezeki tanah. Sudah, pergi. 100 ribu. Depan kantor saya itu ada penjual-jual bensin. Saya kasih istrinya 50 ribu. Prek, 50 ribu. Sudah. Berapa miwangku keluar? 150. Saya jalan-jalan mau karena saya mau ke bandara. Saya pulang mau ambil koper ke rumah saya. Pas di jalan Hertasnin, eh saya lihat penjual jalan kote. Saya kalau lihat penjual, penjual jalan kote saya pasti singgah. Kenapa? Saya pernah rasakan itu jual jalan kote. Jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Tidak mau laku kalau musim hujan begini es. Tidak ada yang beli. Ya, saya masih ingat itu waktu kecil. Ada lomba 17 Agustus. Namanya Desa Rajang. Jalan kaki saya pak. Jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Saya pulang, menangis saya di jalan. Kenapa? Tidak ada laku jalan koteku, tidak ada laku esku. Wih, kasihannya hidupku ini. SD saya waktu itu, SD. Nangis saya di jalan. Kasih, nah kenapa hidupku susah begini? Eh tiba-tiba ada itu. Juga masih keluarga saya. Saya ingat terus sampai sekarang. Pak Janggo namanya. Wah dia singgah ambil saya naik motor. Masya Allah. Jadi sampai sekarang Pak kalau saya lihat penjual jalan kota pasti saya kasih sedekah. Saya pernah rasakan itu. Nah, kasih kasih lawan 50. Penjual jalan kota. Berapa mi uangku keluar? 200. Ya, sudah. Wah, sampai di rumah. Berapa onse keluar? 200. Ambil koper, siap-siap ke bandara. Di jalan Petarani, tiba-tiba masuk SMS. WhatsApp bukan SMS, WhatsApp. Titik, titik. Ustaz, berapa nomor rekening tak? Wih, kenapa? Dalam hatiku cepat apa? Ah, Dalle si ye. Eh. Ada apa ini? Ada mau bersedekah. Nah, Tadi pagi berapa uang saya keluar? 200. Begitu saya belum sampai, ih, pada hari itu tidak sampai satu jam selisihnya. Jalan-jalan-jalan, sudah saya kirim nomor rekening saya, masuk SMS banking. SMS banking itu artinya Pak, laporan keuangan yang masuk di rekening melalui SMS. Tik tik tik tik. Saya buka. Berapa yang gantinya? Saya keluarkan 200 ribu, Allah ganti 75 juta. Jangan seke. Pilih masa keki, pilih masa susah tu otak. Maka kalau mau baik hidup, mau bagus rumahnya, mau bagus anak-anaknya, mau bagus rezekinya, sedekah. Jangan kau seke. Kikir galah pakai jambatan. Tidak ada orang suka itu orang seke. Bahkan orang seke sekalipun, tidak suka sama yang seke. Cok. Siapa orang baik? Orang baik salat tahajudnya, bukan itu. Orang yang rajin Senin Kamis, bukan itu. Kata Nabi, siapa yang baik di antara kalian adalah Hayrun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mau bersedekah? Mau bersedekah? Serius? Kita mulai. Saya yang mulai. Das Latif 1 juta. Catami. Siapa yang menyusul? Ayo, catat. Mau di setor hari ini boleh, bulan depan boleh. Yang penting sudah ada niat. Ayo, siapa? Catat panitia. Siapa catat panitia? Hah? Bapak Kepala KUA yang kasih nikah orang. Mudah-mudahan mau kasih nikah saya juga. <laughs> lima ratus ribu. Ah, sudah satu setengah. Siapa lagi? Bapak yang baju ungu. Berapa? Satu juta. Alhamdulillah sudah dua juta setengah. Alena beliau siapa? Hah? Munsidi. Berapa? 500 sudah 3 juta. Kenapa ibu-ibu tidak ada? Tidak ada ibu-ibu mau masuk surga. Masih ada. Ayo, 30 semen. Ibu siapa? Ah, sebut dulu supaya orang dengar. Ya, siapa lagi? Ya, itu anak muda. Satu juta. Berarti sudah empat juta. Siapa lagi? Biar seratus ribu, Bu. Boleh. Yang penting angkat tangan Allah saksikan. Oh, ini hambaku. Tidak mesti kami catat. Yang penting kalau sudah kau bilang, Pasui. Siapa lagi? Biar 50 ribu, boleh. Siapa? Ya, silakan. Siapa lagi? 50 ribu. Ya, siapa lagi? Ya. Satu juta. Pak Cama, Satu juta juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Desa 1 juta takbir. Ah, siapa? Semen dua sah boleh? Perempuan. 50 ribu. Siapa lagi? 500 ribu. 200 ribu. Ya siapa lagi? 200. Siapa lagi? Dua Serat dua ratus seratus, Alhamdulillah. Siapa lagi? Satu seratus ribu. 100 ribu. Siapa lagi? Dua ratus ribu. Siapa lagi? Seratus ribu. Siapa lagi? Seratus ribu. Ya, kasih naik tanya begini saja. Kalau dua ratus begini. tiga ratus, satu juta. Ayo. Bu, siapa lagi? Ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Eh, satu juta. Siapa lagi? Ya, seratus ribu. Siapa lagi? Ah, Yang tadi sudah bilang sudah bawa uang apa belum? Belum. Segera disetor nanti segera. Boleh besok, boleh lusa. Yang penting kita sudah janji kepada Allah akan mengeluarkan. Ya? Ya? Ah. Kudu merah lima ratus, Bu. Ada di sini yang sakit-sakit. Ke dokter kiri kanan dah sembuh-sembuh. Sudah ke dokter ini tidak sembuh. Ke Makassar tidak sembuh. Ke Pare-Pare tidak sembuh. Maka cara mengobatinya as-sadaqatu. Kata Nabi, Sittatu asyain tuh tasidu pil umur. Ada enam sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Tolak bala. Satu diantaranya kata Nabi, as-sadaqatu. Bersedekalah. Ada di sini yang suaminya mulai lain-lain. Ada yang suaminya selingkuh? Ada? Ada? Tolak bala dengan cara apa? Sedekah. Bagaimana caranya Ustaz? Ibu bangun solat hajat malam-malam. Sudah solat hajat dua rakaat. Lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati sama saya. Lindungi dan pelihara suamiku. Agar dia tidak tergoda dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada uangku satu juta. Saya lihat satu juta ini tolak balak. Mudah-mudahan suamiku tidak tergoda dari wanita lain. Coba Magi. Coba sebentar malam. Coba yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sebentar malam. Dia sholat di Ya Allah, cau nambi temeniku. Majalo, majalo, majalo. Perik macam motor ikuang. <laughs> ya Allah. Ini ada wangku satu juta. Tolak bala. Mudah-mudahan satu juta ini. istriku ikhlas saya kawin lagi. Ha. <laughs> Salatullah. Salamu'minlah. Alatoha Rasulillah. Salatullah Salamullah Ala Yasin Hamidillah Tema kita di sini adalah Memperkuat ukhuwah Contoh Nabi dalam memperkuat ukhuwah Persaudaraan Ukhuwah Bisa jadi kalau kita punya sifat pemaaf ah, Kalau kita mau ukhuwah Maafkan orang yang bersalah kepada kita. Cuma kalau minta maaf, saya minta maaf Ustadz, saya pernah salah. Bagaimana cara minta maafnya? Tidak cukup hanya bila minta maafkan saya. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak sengaja. Tidak begitu caranya. Kalau kita ambil tanahnya tetangga, kita bikin pagar menyerobot tanahnya tetangga. Cara minta maafnya kembalikan tanahnya orang. Tidak boleh minta maaf tanahnya orang kita ambil. Kalau tanah itu kita tidak kembalikan, maka sejengkal itu Allah kasih pikul nanti tujuh petaka langit. Lebih baik itu ini nala tanah tawe eh, daripada ini male tanah tawe. Eh. Ah, itu kalau kita Jangankan tanah. Tuh, kalau kita nanam, tanam misalnya tanam mangga, ada pagar, mangga ini nyebrang, ada dahannya ini mangga nyebrang di tetangga, maka yang nyebrang ke tetangga, haknya tetangga dan halal dia ambil buahnya. Kalau nyebrang mangga, nyebrang ke tetangga, halal. Nah, bila masih suatu, bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang Ustaz? All I did was like <laughs> itu, Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi bapak ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan doa. tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyak amal dengan berselawat. Bu ibu nih, sambil cuci piring, salawat ki. Sambil cuci piring, salawat. Salatullah, salamullah. Nah dengar suaminya lagi lap kaca, nah sambung. Ala toha rasulillah. Nah dengar mertuanya lagi bikin pisang goreng. Salatul, salamullah ala yasin habibillah. Lewat padesa, nah dengar. Padesa teriak, semua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi ibu masih ingat dulu dulu dulu dulu kalau kita makan ikan tersangkut di leher tulang dibawa ke dokter tidak mama tak ambil nasi nak kemo kemoy. Baru mai nak mai masalah kok Allah wazali. Allah. hilang Iya toh? Lagi masa air. Tiba-tiba ada kayu. Meledak. Pak. Kena tangannya api. Bawa ke dokter. Tidak. Apa? Allahumma salli ala sayyidin. Allahumma salli. Sembuh. Coba amalkan itu. Ibu-ibu punya anak nakal, buntu, tidak jalan otaknya, ambil air. Sebut namanya. Salawat sebanyak-banyaknya. Salawakiro. Wah, mudah-mudahan Allah cinta kepada Rasul. Kemudian Allah kabulkan doa ibu. Menjadi sebabnya itu tadi air. Ada di sini istrinya suka marah-marah? lo beda apa apa apa apa. aja tabali. Itu perempuan kalau marah rumusnya jangan dilawan. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Biar dia marah sendiri. Nah, kalau dia tidak mau berhenti marah, salawat ki. Nemató komano. Salatullah, salat. Ah, Berhenti tuara. Ya? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ketika Allah perintah puasa, ketika Allah perintah haji, ketika Allah perintah salat, Allah tidak ikut melakukan perintah itu. Tapi ketika Allah perintah kita solawat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini telur-telur jangan berebut. Saya biasa ngeri lihat begini Pak. Pernah ada kejadian orang berebut tertusuk matanya. Saya lihat Ya, untung tidak masuk, untung ngores ke sini. Ya. Ibu-ibu dibagikan, jangan berebut. Inilah hebatnya terlalu maulid. Murah ini, paling seribu. Tapi biar orang kaya mau juga. Termasuk saya. Saya tujuh orang, sediakan memang tujuh ember. Yang ketawa, serius kayak ini. Ibu bapak, eh, mak bagi nih bu, eh, mak bagi nih. Mak bagi nih, mak bagi nih, ya, ya, ya. Ibu, selama itu ember supaya dapat pahala, kata terlanjur maki bawa ember ke sini toh, maka jangan berharap balasannya. Masa bersedekah mengharap lagi? Itu namanya bukan sedekah, si sapi, pas selein. Bukan sedekah itu. Jadi saya bawa tujuh ember ikhlas. Saya sedekah sebagai cintaku kepada Nabi. Sudah kangi lima ikhlas, saya tidak berharap kembali. Kalau ada kembali ke rumah berarti rezekiku, tapi saya tidak akan meminta. Saya dahulukan tamu, biar nyusta semua ambegi. Ini bawa lima mau kembali tujuh. Milu si sarok. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausiah kita mudah-mudahan ada manfaat bangun masjid, Pak, Bu, kalau ini masjid jadi, bukan orang yang ada di Parepare -pare jadi bangga. Kalau masjid ini jadi, bukan orang yang ada di Baru merasa bangga. Tapi kalau masjid ini cantik dan jadi dengan baik, cepat, siapa yang bangga? Kita orang Fupa. Tapi kalau tidak lewat jadi-jadi, semua orang yang lewat bilang, deh sekit nih roto Fupa eh telu tahun ni deh jadi jadi masih hit nak baik market ni ah itu semang ya apalagi bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut ini dan <laughs> lihat yang putih rambutnya kesan lagi sudah kaki pak eh. saya tidak setuju kalau ada orang bilang tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Caranya apa? Kirim memang sebelum mati. Saya mau ada AC di kuburku. Kirim pembeli AC di masjid. Berapa harga saya? 3 juta. Kirim di masjid 3 juta. Ada mi AC nanti di kubur tak? Saya mau terang kuburku nanti di akhirat Ustaz. Maka kirim pembeli lampu di masjid. Saya mau lampuku terang merkuri kurun satu juta. Terang 500, 5 watt. 100 ribu, 1 watt. 50 ribu, lilin. Se 5 ribu, korek. Sisa bu, oh banyak bu. Eh sedekah kaki pak. Ya. Jangan ki lagi berpikir Nanti bisa mati anakku sudah kai-kai, jangan. Anak tak baik, mau sedekah, tapi kalau dia takut sama istrinya, mau bersedekah anak, anu kasih tiwi kangi buru, bapak eh, bapak tak kasih sumban di masjid untuk bapak kita 500 apa namanya istri heh bapakmu bapakmu terus bapakmu bapakmu bapakmu bapakmu bapakmu dia sudah mati bapakmu bapakmu hmm, apa pak bang apa lebih baik sumba mema mimak pukwe. Eh? Ya, nah, bu. Berapa harga cunta? Ah, seratus ribu. Berapa harga sedota? Seratus ribu. Dua ratus mi? Berapa harga cilata? Seratus ribu. Tiga ratus mi. Berapa harga reksonata? <laughs> Siakan diro? Eh, padahal kalau mati kibu tidak ada gunanya ini. Tidak ada nih. Ini mukata yang kita kasih kuning, biru, coklat, abu-abu. Ini botil. ini mamaku badak na seinga sekali badak pipa. Itu yang dalam kantong plastik kayak pising. Coklat-coklat sampai sekarang buka nak gigi saja Sudah itu nak tabur di tangannya. Sudah nih, selesai juga. Ini ibu-ibu ada pisulnya. <laughs> Baik. Ada ada ada kuas-kuasnya? Eh, repana. Ah. Napa maseke? <laughs> Mati ko na lender ko maleka. Ingat, ini rumah-rumah yang mewah di sini. Ya rumahnya bagus. Televisinya mahal. Mobilnya mahal. Tapi kalau masjid Allah tidak jadi, nah cari kau malaikat nanti. Kenapa bisa baik rumahmu, masjidku kau tidak urus? Waspadalah. Ya ketawa, serius kayak ini. Nih, maka ibu-ibu yang punya emas, tapi sudah tua, daripada lagai anak tak, kirim ke masjid. Jelas tidak ada bisa berebut anak tak. Apalagi kalau sudah tua, banyak emas, orang kaya, lebih begini nak. Nak, Silko dulu nak. Apa? Ini ada masku 600 gram. Sudah tiga tahun, ah, lima tahun saya pakai. Nah tahu semua orang banyak masku. Satu kampung sudah tahu semua bilang banyak masku. Lebih kopi jual di Makassar. Baru sumban di Mesir. Sudah itu belikan mas saja yang palsu. Karena tahu orang bilang banyak mas tak. Itu enaknya jadi orang kaya. Biar palsu nak bilang juga orang asli. Sudah palsu saja dipakai. Ah, kalau kita orang miskin, biar asli nak bilang, Kega toko malah. Pak, ini bapak-bapak yang sudah tua. Hah? Ada sawah dua hektar. Sudah, jual satu hektar. Bawa ke masjid. Satu hektar untuk anak tak meninggal. Daripada nalagai anak-anak tak lebih baik sudah kami memang kita nikmati nanti di kubur. Ya? Ah, demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu tidak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar dia cium jidatnya istrinya. Hmm. Hmm. Hmm. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak ibu Kalau nak lupa suami tak kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kau aku sudah kai kau. Umang. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekai baru banyak osin. Oh, Mau disedekai bau kalepanya. Kariwil rambutna. Kuning gigina. Nabila suami tak jauh-jauh kau deh. Ha ha ha ha. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mau cerita. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira, datang malaikat Jibril Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nak pakai Nabi tak dia peluk. Lalu Jibril berkata, Ikra, baca. Nabi bersabda, saya tidak tahu membaca. Malaikat Jibril ulang lagi, Ikra, baca. Saya tidak tahu membaca. Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak nafas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, "Ikra, baca." Nabi mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Menggigil Nabi Mekki. Tahu Mekki itu? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Oh, pulang Nabi ketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang. Ah, dia buka pintu. Wih, Abangku sayang. Nah, ini istri yang baik. Pulang suami buka kam pintu, cipikan. Uh, uh, uh, uh. Eh, suami kita, Ji. Pernah dikasih gitu suami kita, Ibu? Ah, pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Uh, tempel i. Ibu, tahu ndak sedekahnya suami kepada ibu? Tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, Tahu tidak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Mm. Mm. Mm. Dicium. Coba, ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak ibu Kalau nak lupa suami tak kasih ingat Pak sedekah Sini kau aku sudah kai kau Umah. Tapi ibu juga harus cantik Mau disedekai baru banyak osi Mau disedekai bau kalepanya Kariwil rambuna Kuning gigina Nabila suami tak jauh-jauh kau deh <laughs> ya. Nah, datang Nabi Khadijah lalu Nabi berkata, "Wahai istriku, dingin aku dong. Menggigil kak, selimuti saya." Masya Allah, Bu, Ale Bu, ku tanya ki dulu. Ini misalnya tuh tiga hari tiga malam tidak ada suami tak, ditelepon tidak aktif HP-nya. Dicari tidak tahu kemana. Tiba-tiba datang menggigil. Ibu selimuti kak. Kira-kira kita selimuti bu. Ah. Ah. Oh ibu. Kita selimuti. Tidak. Paling selimuti kak. Langsung. Dari mana kok Langsung diinterogasi. Selimuti kak ibu. Langsung dia bilang. Cidak kok. Ah. Itu Hadijah, suaminya tiga hari tiga malam keluar, pulang kedinginan. Wahai istriku, selimuti saya. Hadijah menjawab, Samikna wa atakna. Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama ibu Pulang ki pengajian ini Apapun nak perintahkan ki suamita Selama tidak bertentangan agama Wajib ibu ikuti saya ulang, apapun nak perintahkan ki selama tidak bertentangan dengan agama, ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Hmm, tahu? Nah, bu, pakai kau jilbab. Siap. Jangan yang sempit-sempit. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap. Kalau ibu tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suaminya. Nabi dan tak. Nabi dan tak. ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu, jangan kau cukur alismu, jangan terlalu banyak make upmu. Saya tidak suka, tapi ibu tetap lakukan, maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Ah, ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Jelas? Kecuali dengar, kecuali suami tak nah perintah ke yang bertentangan agama. Contoh, Bu, dan saya mau pakai jilbab deh. Jelek kok kuliah kalau pakai jilbab ku. Sudah mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak. Supaya kelihatan itu lehermu yang telu supaya kelihatan itu seksi badanmu maka suami seperti ini tidak wajib ditaati ya ibu apa sudah milah piko dulu belikan anu domeng mau berjudi maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti tapi selama perintah itu menaati perintah Allah tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya contoh Nabi suamita minta Jangan pernah keluar rumah. Tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi periksa itu dosta. Itu misalnya dos-dos kuenya. Nah dia dia terus. Paceto. Bu. Ada orang sakaratil maut ibunya. Malasa indokna. Sakit ibunya. Maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam tak pergi ke besui apa karena ibu ini? Minta maaf kak kasihan Mau sekali kak pergi besui Tapi suamiku lagi keluar Dia pesan saya Jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang Tidak datang Sakaratil maut ibunya Datang lagi tetangganya Ibu datang ke mama tak kasihan Sakaratil maut bi Ini yang terakhir kalinya ibu lihat Apa kata anaknya Maafkan saya kasihan, belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya, datang lagi tetangganya. Ibu, eh meninggal mama tak kasihan. Pergi kiliat yang terakhir kalinya. Tolong pergi kiliati sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya, saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang dari medan perang. Dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang. Mulai sakit, sakaratil maut. Sampai dimakamkan, tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul. Mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya. Dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik. Kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya, pergi medan perang lalu dipesan sama suaminya jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang maka itu ibu tidak datang apakah nabi marah apakah nabi marah tidak nabi lalu bersabda diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya masih ada ibu-ibu begini sekarang? Woi. Ah. Masih ada? Oh, kasihan. Baru 10 menit pergi suaminya telepon mi temannya datang mago. Cepat kok, tidak ada mi suamiku. Maka ibu-ibu saya heran. Di mana-mana masjid ramai majelis taklim. Di mana-mana ramai majelis-majelis taklim. Bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah, ibu, demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah. Jangankan masuk surga. Baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Hmm. Kenapa bisa Ustaz Kenapa bisa begitu? Tahu ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Beda ibu-ibu. Ibu-ibu taat ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa, suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu, tapi istrinya soleha demi Allah, istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar di neraka, tidak ada hubungan. Maka ibu, jangan ki keluar rumah tanpa izin suami. Jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang lindungi ketika di akhirat. Maka hargai suami tak. Jangan hina suami tak gara-gara dia miskin. Ini banyak ini istri kurang ajar sama suaminya. Mentang-mentang. Agatoiko. Ku taunya kok. nu lamarkan dulu anu ji seperangka alas solat. Nak nu belikan ngan rumah, rumah lagi bapakku ini nu tempati. Kamu juga saja selain nu belikan ko baju, pensiun mako, nada gaji nu. Hey. Istri seperti ini bu Nah tunggu kau malaikat Nah belender kau nanti Yang ketawa serius kah ini Ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah Salatullah, salamullah ala yasin habibillah Tawassalna bi bismillah Wabil هادي Rasulillah, الله وكل مجاهد badri ya Allah Ya Allah jadikanlah cinta kami kepada Rasulmu Kami sangat mencintai Rasulmu ya Allah Kami sangat merindukan Rasulmu ya Allah Karena cinta kami kepada Rasulmu ya Allah Jadikanlah acara ini berkah dan ilmu yang kami peroleh kami mampu mengamalkannya ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, taati perintah suami. Jangan sampai ibu bermajelis taklim sudah lima tahun. Tiap pengajian datang, tapi tetap durhaka sama suami. Sia-sia majelis taklim tadi. Ya? Dua, Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Tahu sangka buruk? Tahu sangka buruk? Curiga. Curiga yang berlebihan. Khadijah dia laksanakan apa perintahnya lakukan dan tidak pernah sangka buruk. Yang kedua pengajian kita pertama tadi perintah suami laksanakan Yang kedua, jangan pernah sangka buruk. Berprasangka jelek sama suami. Nak telpon suaminya, tidak nak jawab. Mana lagi ini, kasihan. Ih, kenapa ini tiga kali ku telpon tidak nak jawab-jawab. Dari pagi sampai sore ku telpon tidak nak jawab-jawab. Ini mana lagi ini? Pasti ketemu lagi tu tamang isi mana. Ini sangka buruk. Sangka baik, kenapa dia tidak terima teleponnya? Oh ternyata, oh ternyata tertinggal HP-nya di pos ronda. Kan dia tukang ojek. Ditelepon-telepon, tiba-tiba ada teman tak telepon ki. Hei, eh, kuliah suamimu bonceng cewek. Wah, mesrana lagi. Ah, bola balik bonceng cewek. Sangka baik. Bagaimana dia tidak bonceng cewek? Kerjanya tukang gojek. Sangka baik. Ibu-ibu, jangkit sangka buruk. Telepon suami tak tidak ada jawab. Oh, mungkin lagi buang air besar. Masa mau terima telepon? Eh, sedikit lagi. Eh, kan tidak bagus. Sangka baik. Nah, masyarakat, telepon Bu Camat tidak dijawab. Sangka baik. Oh, barangkali Bu Camat lagi menghadap sama Pak Wakil. Tidak enak kan terima telepon Yemu iya, ada Pak Wakil di depan. Kalau saya boleh, tunjukkan dulu HP itu. Kau tidak hargai saya. Ditelepon Pak Wakil tidak dijawab. Sangka baik. Oh mungkin lagi rapat dengan anggota DPR. Jangan langsung bilang, eh dede sekalian sudah menjadi pilih, nah lupa maki. <laughs> Sangka baik. Ada lagi Ibu Ani datang ke sini, sangka baik. Uh, itu jina datang itu karena mau dipilih, sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Jelas. Tidak ada itu baiknya sangka buruk. Contoh. Ada ibu-ibu tujuh tahun menikah tidak ada anaknya. Tujuh tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek cek. Nabi bilang dokter, bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat dua bulan. Langsung dia bilang, Alhamdulillah. Nah telpon suaminya, Pak, Alhamdulillah terlambat mah dua bulan. Nah bilang suaminya, oh Alhamdulillah. Jangan kau dulu cerita-cerita sayang nak, nanti tidak jadi malu lagi itu. Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibu, siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat dua bulan. Hei, kenapa bisa nak tahu ini? Bah, dari mana nak tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi lah bolong ini. Pasti. Karena kebetulan suaminya hitam. Iya lah bolos sih, lah bolos sih. Datanglah kasihan suaminya capek bekerja Di kantor dimarahi sama bosnya Di jalan kempes ban mobilnya Baru buka pintu langsung tong kau lah bolong Pembohong Bilang kajang kau ngomong Kenapa kau ngomong ah, Apalagi masuk itu cemo, Karena istrinya comok Tejengkel Tommy orang capek Langsung kini bilangi bolong Nah balas nih maga Baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat dua bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Dari nah, kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat dua bulan? Nah bilang ini ada catatannya pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa mencacat cacat Hapus itu. Nabi bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Nabi bilang kalau saya tidak mau bayar. Nabi bilang ih terpaksa punyanya bapak diputus. Ih. Kalau punya aku kok putus apa pakai istriku di rumah? Nabi bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Coba. Inilah akibat bersangka buruk. Ya. Berapa banyak rumah tangga berantakan? yang akhirnya terjadi perceraian, yang akhirnya jadi perpisahan yang tidak nyaman, anak jadi korban, mau ke bapaknya, bapaknya sudah punya istri, mau ke mamanya, mamanya punya suami, lalu akhirnya anaknya jadi korban dunia akhirat. Siapa yang bertanggung jawab? Dua orang tua ini ketika anaknya nanti masuk neraka. Gara-gara apa sebabnya? Sangka buruk. Sangka baik. Ibu-ibu tidak ada itu enaknya sangka buruk. Sangka baiklah. Ada caleg sudah bikin pengajian. Sudah pasang baleho. Sudah datang silaturahmi. Bagi-bagi jilbab. Ternyata tidak terpilih sangka baik. Oh, bukan itu yang terbaik buat saya. Saya dulu 2013 ikut pilwali di Makassar. Di beta ki Ustaz? Tidak. Siapa bilang di beta Kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Nah. Alhamdulillah saya ambil hikmah. Oh ini mi hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustadz. Sekarang karena saya jadi ustadz keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York? Dekat nama Malili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Itali, pergi ke Roma, ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi. Uh, semua dibayarkan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Tenang perasaan, I piga umo i muruntuk to tu. Mak bele ko andre i i ko to tu runtu i. Mak cako mak bele ko mak mak mak. Ya. Ibu-ibu kalau ini rumus kita pakai sangka baik tenang perasaan. Kalau kita selalu sangka buruk, belum terjadi kita sudah sangka buruk, begini nanti, begini nanti, begini nanti, maka ibu akan sengsara, tidak bisa tidur. Hah? Nah, dua. Saya ulang lagi. Apa tadi yang pertama, Ibu? Apa? Bu. Pertama, taat pada suami. Apa diperintah suami, lakukan. Dengan catatan, perintah itu tidak bertentangan agama. Jangan kau pakai spiral kalau aku pakai, saya tidak setuju. Ibu pakai, maka selama ibu pakai, laknat Allah selalu menyertai ibu. Dan ya, ikut, ikut itu. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Sangka baik. Nah, yang ketiga, Hadijah. Ibu itu Hadijah, sebelum menikah sama Nabi, beliau janda terkaya di Mekah. Ada janda kaya di sini? Hah? Ada? Saya cuma bertanya. Jantung maki bilang ustaz cari janda tidak. Hah? Kaya. Ketika beliau sakaratil maut. Tahu sakaratil maut? Tahu ibu? Nah ini ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Masya Allah. Ketika beliau sakaratil maut, usianya 60 tahun. Nabi usianya 45 waktu itu. Sakit Khadijah. Beliau sakaratil maut. Dia lihat-lihat nih. Bajunya sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu tambal ibu? Sulam. robe sulam. Saya ingat sekali waktu itu waktu kecil. Kalau mamaku suruh kasih masuk jarum. Tahu kan buta-buta mikasnya. -buta Dase. Eh, saya itu. Di Makassar itu namaku Dasat. Kalau di kampung, oh lah Dase. Lah Dase. Nah, ah, sudah lah itu. Ah. Naik nasalai. Ah. ah, ditambal lah itu baju. Ambil kain. Kalau robek, ditambal. Ibu, berapa kali mi ditambal bajunya Hadijah yang dipakai sakaratil maut? Berapa kali dia tambal? Ibu tahu? delapan kali tambal. Padahal sebelum Hadijah menikah dengan Nabi, seluruh barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Hadijah. Coba, bangsawan, kaya, disegani. Tapi ketika sakaratil maut, baju yang dia pakai, baju lusuh, kot kumal, delapan kali tambal. Dan ibu tahu yang kedelapan kali tambalnya, satu sampai tujuh, menambalnya pakai kain tapi pada tambalan yang ke-8 bukan pakai kain tapi pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Masya Allah. Sakaratil maut nih Hadijah. Dia panggil anaknya. Fatima, ta'al. Anakku, sini kau dulu nak. Iya, mui. Tolong saya kau minta ngak serbannya bapakmu. Ada itu serbannya bapakmu selalu dia pakai terima wahyu. Selalu dia pakai terima ayat-ayat Quran. Tolong mintakan saya sama bapakmu kasihan. Saya mau pakai kain ini, kain serbannya bapakmu sebagai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku menghilangkan saya dari azab kubur. Saya takut akan siksa kubur. Mudah-mudahan serbannya bapakmu yang selalu dipakai terima wahyu bisa merengankan beban azab kubur. Dengar ibu. Halo ibu. Nabi bilang Fatimah. Ibu, jangan misalnya minta. Kita minta sama bapakku. Masya Allah. Nabi bilang anak-anak, magen iya. Ini bawa nendok milik boku. Kenapa saya? Ibu aja yang minta sama suaminya. Dengar jawabannya Hadijah. Dengar jawaban Hadijah. Saya malu minta sama bapakmu. Masya Allah. Habis hartanya Khadijah untuk bantu dakwanya Nabi. Tapi minta serban malu sama suaminya. Malu. Kira-kira ada istri di sini malu minta sama suaminya? Ui, ada? Ada? Ada? Jangankan minta, nah curi. Sudah dan simpan baik-baik suaminya nah dapat semua. Ini banyak sekarang perempuan pintar cari duit. Sudah disembunyi masih tidak dapat. Ada lawannya kasihan honor. Pegawai honor. Gaji kan semua langsung ke istrinya. Tiba-tiba dikasih uang sama Pak Wakil Bupati. Ibu Nur ini bila ibu ibu Anik bilang ini dari Pak Wakil, ya pegawai honor kasihan. wuih gembira. Nah bilang ini rezekiku karena bukan gajiku, bukan uang istriku, Nah simpanlah ituannya nah lipat-lipat. Baru nak kasih masuk kantong plastik. Baru naik kak benang. Tuh. Mona simpan di bawah tempat tidur. Nah dapat inilah comok. Akhirnya apa? Dibawa karpetnya tempat tidur nah simpan. Istrinya kasih bersih kamar. Sapu-sapu-sapu. hi ada kompe-kompe. Di, di, diikat benang. Nah buka. Ih, uang. Maksudnya berteriak sama suaminya. Pak, uang apa ini? Ya mana? Ini yang dibawa karpet. Nabi bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Baten aku sembunyi udah apa ji? <laughs> Bisa ini, bisa main ini. Pas sapak duit. Oh, nak parisa sabana kantun lelaki. Bu, dia tahu, ibu, saya serius ini. Hei bu, bu, kalau ambil uang di dompet, kalau ambil uang di kantong, sampaikan kepada suami. Meskipun dia ibu sudah di kantong, mi kan tidak bisa mengambil kau di kantong tak mi. Di dalam kantong pipir kasih tahu. Kenapa? Nanti kasihan dia kira ada uangnya di dompet, sampai di warung kopi, sampai di pompa bensin, sampai uang makan, nah peresa. Uh, mati mi bro. Malu maki Uh, la commo si. Perbuatannya sila commo iwi. <laughs> Jelas? Itulah sebabnya ibu tidak boleh ibu ambil tanpa izin suami. Kenapa? Karena itu pasti ada tujuannya. Mengelola keuangan rumah tangga itu ada materinya, ada manajemennya. Gajinya suami ambil suami 100% oleh istri. Tapi penghasilan-penghasilan lain itu uang suami namanya. Untuk apa? Karena kadangkala ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka sehingga butuh uang, ah itulah simpanannya suami. Gajinya suami, pembeli beras, pembeli ikan, pembeli lauk pauk, pembeli ah, lain-lainnya. Tapi ketika tiba-tiba mobil tabrakan, pak, tidak mungkin niwannya gajinya dari istri yang sudah diambil. Maka itulah simpanannya suami. Maka ibu jangan ambil ketika ada simpanan suami. Karena itu pasti ada tujuannya disimpan suami tak. Jelas ibu? Jelas? Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Tawassalna Bibismillah Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, satu taati suami, dua sangka baik, tiga jangan mengambil tanpa izin suami. Jelas ya? Jelas ya? Yang keempat, Khadijah ternyata menopang suaminya, mendukung suaminya sepenuhnya. Karena ini laki-laki, biar bagaimana jagonya, tanpa dukungan istri hancur. Betul ya, Bu? Betul. Maka tapi jangan tom berlebihan, Ibu. Ada itu di Kolaka, nah bunuh suaminya, Nak tikam suaminya pakai sapu dapur, pisau dapur. Nak tutup kamarnya dulu. Baru nak tikam sampai meninggal suaminya. Ditanya kenapa kau kasih begitu suamimu. Dia bilang setengah mati ku bantu. Setelah berhasil dia mau kawin lagi. Lebih baik ku bunuh. Bah, bikin takut-takut. Dia bilang, biar jelek suami ku. Jangan ku ambil ki. Biar pengangguran. Jangan ku ambil ki. Itu milikku dunia akhirat. Nah, bu. Bu. Pak, halo Bapak. Percaya Pak, Bapak tidak akan sukses tanpa dukungan istri. Mau ki contoh? Mau contoh? Pak Wakil Bupati. Biar jago bagaimana kalau Ibu Anik tidak setuju, tidak jalan. Ba, maksudnya Pak, mau pergi sosialisasi. Tiba-tiba Ibu Anik bilang, eh Pak, urus dulu anakmu. Apa? Tidak bisa begitu? Sama saya. Biar berjago bagaimana kalau tidak dibantu istri, tidak mungkin. Kenapa? Saya mau bikin konsep untuk ceramah besok. Tiba-tiba, eh Ustaz, anakmu mangisi, ameki. Hmm. Tidak bisa makin lagi konsentrasi. Mau kita pergi dan bilang, hei anakmu, ganti popoknya. Maka kita laki-laki bisa sukses. Kena bilang apa? Pergi maki sayang. Anak tak, saya yang ngurus. Serahkan semuanya sama istri tak. Kita Pergi maki dakwah. Saya urus semuanya. Masya Allah. Itu istri yang baik. Jangan bikin takut-takut suami. Baru pergi satu jam menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Di kantor jakon. Pulang kok. kau lisu, lisu kok. Kalau tidak mau kau pulang, jaga memang kau. Baik. Nah, nah dengar semua temanku kasih kasih kasih kasih. Ada dong itu nak kasih begitu suaminya? Ada begitu di sini? Tidak ada. Eh, mata lolos. Nabi bilang suaminya kodong, ada jauh di kantor ini, ada. Nabi bilang, potai dulu pale baru hei, Hehehehe. Woi Pak, ada, ada begitu di sini? Takut sama istri tak? Nah, ada. Eh Pak Desa. Takut kisah istri tak? Berhenti jadi laki-laki. Eh, apa mau takut sama istri? Nah kita lamar nih, dibikin ngangi rumah, dibelikan mobil, semua cicilannya kita bayar nih. Baru mau kita takut sama dia, bagaimana ceritanya? Marah Ustaz, nah banting itu pintu, banting tongi pintumu. Nah pecahkan piring Ustaz, Pecahkan satu lusin. piring bisa dibeli tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Iya Pak, setuju. Nabi bilang, mak jalo je ustaz, mak jalo i. Nak pecahkan televisi. Pecahkan televisi supaya berhenti menonton. televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki. Jangan kau injai-injai. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah bilang orang. Jadi Ustaz, tidak takut kisah istri, takut bilang, eh Apa aku takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani dari saya. <laughs> Maka pengajian kita yang kelima adalah, Bu, ada masalah, jangan cerita ke tetangga, jangan cerita ke keluarga, lebih baik cerita kepada Allah. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat, tingkatkan kesabaran. Sayang seribu sayang. Ibu-ibu sekarang ada masalahnya pergi tetangga. Suamiku itu deh jeleknya. Pelit. Maseke. Sudah kalau tidur ngorok. Ini makin tua makin bau kali paknya aku tahu itu suami. Masa suami tak kasih jelek-jelek begitu sama tetangga? coba. Itu suamiku pelit sekali. Nak pegang uangnya, nak nak kasih sama sekali. Kalau datang, tidak pernah tongi senyum-senyum. Masa rahasia rumah tangga kita ceritakan. Maka istri seperti ini tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ibu selalu cerita kejelekan orang, ibu cerita kejelekan rumah tangga, dia umbar semua aib rumah tangga, maka hidupnya, hatinya tidak akan pernah dapat ketentraman. Kenapa? Karena Allah jauh menjauhkan dia dari rahmatnya kau suka cerita kejelekan-kejelekan rumah tanggamu, maka Allah tidak akan senang kepada kamu. Allah tidak senang kepadamu, maka jangan heran hidupmu tidak bisa tenang hatinya. Jelas? Maka kalau ada masalah tak ibu ambil wudhu, ambil sajadah, ambil kudung, ngadu kepada Allah dalam solat namanya solat hajat. Minta maki kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak senang suamiku begini Allah. Tapi inilah jodohku ya Allah. Engkau yang menentukan jodohku. Saya tidak senang laki-laki seperti ini. Tapi engkau berikan saya seperti ini. Maka berikan saya kesabaran ya Allah. Kuatkan hatiku. Tingkatkan kesabaranku ya Allah. Agar ini bisa kulalui secepatnya. Ini tidak. Ada masalahnya ambil Facebook. Update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Pret. Dia kan banyak begini. Apalagi, coba ku tahu begini, tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau naduami anakmu. Jelas? Ibu-ibu. Ada di sini rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Ah. Ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya cicilan belum lunas, Hah? anak tidak dapat kerja, suami makin kajili-jili, motongi cantik istri tak, motongi mulus muka, ha? penuh dengan masalah. Maka masalah itu bukan masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Weh, ini warna pegadaian ibu-ibu ini. Bu, ada masalah tak ngaduki kepada Allah. Dalam cara apa Ustaz? Tingkatkan kesabaran, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, perbaiki lima waktu, tambah sholat-sholat sunnah, terutama sholat hajat di malam hari. Allah janji, Udu'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Lima ini kita bawa pulang. Insya Allah kita amalkan bu, ada gunanya pengajian. Tapi kalau pulang ini tidak ada diamalkan, maka kita hanya datang turut ramai, tidak ada faedah. Bagaimana perasaan Bapak kalau ini uang saya bakar? Oh. Bagaimana? Tega enggak? Hah? Wih, takaburnya itu Ustaz. Masa uang 100 ribu dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang, dia minta lagi baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabe ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok." Cek, cek. Ibu-ibu sudah bagus? Dengar? Aman ibu. Ini pak setiap saya mau ceramah ibu-ibu tegang. Nah bilang pasti poligami lagi nah bahas itu Ustaz. Nah, Ibu-ibu polisi tenang, tidak usah cemas soal poligami. Mana ada polisi berani poligami? Tidak ada polisi berani poligami, tidak ada. Mana polisi tidak ada takut sama istrinya? Semua polisi takut sama istrinya. Lihat Saya tanya, bapak takut sama eh, maka cak memang tong ini di belakang ini. cek cek. Coba saya tanya, dia bilang sebenarnya itu polisi Ustaz tidak takut sama istri, cuma takut sama istrinya komandan. Dan ini komandan takut juga sama istrinya. bercanda bercanda ya. Tapi Ibu Kapolres waspadalah. Suami Ibu ini pangkatnya tinggi gagal lagi. Uh, susah mengawalnya ini suami yang seperti ini. Menjaganya sangat sulit. Susah menjaga suami yang gagal. Apalagi kalau tinggi pangkatnya. Sangat sulit. Maka bagaimana cara menjaganya? Jagalah dengan kembalikan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah lindungi suamiku. Tidak usah diinterogasi 24 jam. Baru satu jam pergi menelpon, di mana Ki Pak? Di mana Ki? Saya di kantor, bohong. Coba foto baru kirim. Waduh, setengah mati kita kalau kau kasih begitu Ki Bos. Ada memang juga itu istri begitu. kalah kalah Kapolres sedikit-sedikit periksa di mana di kantor bohong coba kau selfie mana mana video call masuk maka Cak Miman, oh ini bagus nih tadi. Mana teknisinya itu tadi? Sudah bagus tadi itu Pak. Ya. Wakalaidan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib Alhamdulillah. Saya kalau di Sulawesi saya selawat begini ikut semua jamaahku. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hai Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, tamu spesial kita hari ini, Bapak Bupati Luk Banggai, Bapak Kajari, Kajati insya Allah mudah-mudahan jadi Kajari, Bapak Kajari Kabupaten Banggai, Bapak Kapolres Bertasrul Jarajaran, Ketua Pengadilan dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai, yang menjadi contoh buat kita semua. Masya Allah. Apa contohnya? Pak Bupati PDI Perjuangan. Wakil beliau Gerindra. Nggak ngamuk-ngamuk. Di Jakarta jitu baku ribu-ribu. Kita jantung makiku ribu-ribu. Kamu bukan jadi ikut anggota DPR. Coba belajarlah kita dari sini. Nah, kali ini kita tablik akbar temanya memelihara ukhuwah memelihara persaudaraan itu inti pembicaraan kita Dua pembicara sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk bersaudara, jangan berpecah belah, dan persaudaraan itu biasanya selalu diawali dengan banyak teman. Saya mau tes hari ini, Polri. Saya kasih hadiah. Siapa anggota Polres Banggai yang bisa menghafal lima sahabatnya, namanya temannya? Ayo, saya kasih hadiah. Ayo, lima mau, jangan mau sepuluh lima teman kalian polisi sama-sama polisi namanya lengkap siapa yang hafal saya kasih hadiah ayo ayo angkat tangan ayo ah sini sini bos ya kita buktikan ya ya alhamdulillah Pak Deki tapi sebelum jawab pertanyaan itu ada passwordnya pertanyaannya siapa namanya neneknya Kapolres Ayo. Apa ini? Jawab memang nih. Belum tentu juga dia tahu ini orang. Belum tentu juga dia tahu ya ini namanya polisi yang tidak kehilangan akal. Siapa namanya? Neneknya Kapolres Abdul Latif. Belum tentu juga Bapak tahu. Atau lebih gampang lagi, silakan mohon izin saya tanya sama Kapolres. Nah, lebih aman. Nah, nah coba Bapak sebut lima sahabat Bapak di kesatuan Bapak. Satu. Chandra Esa. Dua. Sukimin Esa. Tiga. Rona Esa. Empat. Sukarman Esa. Lima. <laughs> Ayo. Zulkifli Islam. Ah, Zulkifli Pak itu baru lima sudah sempat mati akal ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya belum lagi kalau saya tanya bapak ini yang sudah duduk di samping sudah baku tahu tidak kenal di samping kiri kanan ayo ini aja dulu yang sederhana ini di belakang kita tahu namanya ndak? Kanan kiri tahu ndak namanya? Itu aja dulu yang namanya persaudaraan. Kita sekarang karena medsos berdekatan tapi tidak baku sapa. Dalam Islam jangankan yang begitu, bapak bilang hoci. Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Apa jawabannya di samping? Yarhamkallah. Samping itu dia jawab lagi, yahdihumullah. Sudah itu apa? Ya sudahlah. Itu artinya tidak boleh orang cuek di samping kita. Hati, Alhamdulillah. Yang di samping kita, tidak boleh diam. Kau jawab, Yarhamkallah. Sudah itu, tidak boleh kau cuek juga di sampingmu. Yahdikumullah. Itu Islam. Hari ini, nama samping kita saja tidak. Pak Deki sudah berhasil mengetahui dengan baik nama temannya lima. Oleh karena itu saya kasih hadiah. Ah, seratus ribu rupiah. Uh. Bos, beda beda rasanya itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Sudah, terima kasih Pak Deki. Silakan duduk. Makasih. Pak, ada yang punya korek? Siapa punya korek? Macis, macis. Colok, colok. Ayo, ayo, kasih saya. Saya pinjam, saya pinjam. Ah, berarti ada perokok di sini ah. Pak korek kecil tadi saya kasih uang Pak Deki 100 ribu kira-kira kalau saya minta lagi uang dari Pak Deki Pak Deki mari tuangku bagaimana perasaannya beliau kurang ajar ini Ustaz kasih malu saya ayo yang lebih parahnya lagi uang yang saya ambil tadi itu ya nih Bagaimana perasaan Bapak kalau ini uang saya bakar? Uh. Bagaimana? Tega enggak? Hah? Wih, takaburnya itu Ustaz. Masa uang 100 ribu dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang dia minta lagi baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabe ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok itu orang perokok pak kayak orang belen-belen saya lihat coba lihat itu orang kalau merokok kayak dongok-dongok tuh itu aja dikerja 10 menit sekali-kali isap kunyah masa uang 20 ribu kau buang-buang baru kita itu yang tidak merokok pak di sampingnya perokok pas kita pulang biar celana dalam bau rokok juga pak jadi bapak kalau merokok jangan tularkan asapnya ke kami ini yang tidak merokok bagaimana caranya kau bawa kantong kresek bawa kau kantong plastik isap hmm. Hmm. sudah simpan di dalam sini jangan kau bawa so. hmm. atau sekali bungkus kepalamu lain dah masalah itu jangan marah pak ya jangan marah jangan marah ya saya doakan bapak berhenti merokok pembeli rokoknya kita pergi umroh sama-sama itu amin nah ibu bapak kenapa saya kasih contoh tadi uang dibakar nah Rasulullah bersabda sitatu asyain tuhbitul amal ada enam sifat perbuatan yang menghancurkan amal kebaikanmu. Coba. Dia makan kita punya kebaikan. Dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi. Begitu disulut api. Sekejap habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat enam ini. Dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umroh? Siapa? Ini, bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Solatnya di Masjidil Haram, satu kali solat di Masjidil Haram, 100 ribu kali solat di sini. Begitu pahalanya banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara enam sifat ini. Dia makan itu pak. Apa itu kata Nabi? Yang pertama al istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Uh. Apalagi kalau dia serama, uh, uh, semua mau nagosip. Lewat tetangganya langsung dia Ku tahu jitu nak pakai jilbab. Kenapa kak keriting rambutnya? Sudah. Orang pakai jilbab dia celah pak. Sudah. Lewat lagi yang satu. Uh, tidak serasi kudungnya. Iyo, kayak umbul-umbul. Oh, dua sudah dia celah. Lewat lagi orang pakai gelang emas. Palsu. Ah, kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstick palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengkik di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, nabi saja dia celah. Menurut Anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik, cuma sayang hampir tergoda sama Suleha. Eh. Nabi saja dia celah, Pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik beriman kepada Allah tapi sayang anaknya kafir uh, coba semua siapa dia pak orang seperti ini habis amalnya maka kata Nabi beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain hmm, itu kita kan terlalu sibuk pak kecelikannya orang. Biasa, ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron. Sinetron jina cerita pertama, Pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Wah, jelek betul sifatnya itu suaminya. kasihannya Lama-lama lama. Cukup ribut. Kenapa? Seperti tetangga tak. Hmm. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo Pergi pengajian kiri kanan, istrinya selingkuh. Coba. Apa gunanya kita cerita seperti ini, Bu? Ibu-ibu saya tanya, ada ndak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu Ibu, ada ndak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota bayangkari yang baik yang taat dalam agama datang tetangganya bawa gosip eh anu saya dengar anu innalillahi wa inna nauzubillahi min zalik kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu belum tentu suami tak lebih baik dari dia itu baru istri yang baik ini tidak pak baru anu iyo saya tahu itu begitu memang padahal dia tidak tahu suka sekali codok ikut campur barang siapa ibu-ibu yang suka ikut campur maka nasibnya seperti tauge tahu tauge bapak-bapak tahu tauge coba lihat itu tauge suka ikut campur toh kita bikin pecel ada ya. gado-gado ada soto banjar ada ikan doang ada tahu isi ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan seluruh toge dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lurus, semua bengkok. <laughs> Maka kalau ada ibu-ibu bayangkari di komplek Pagi-pagi gosip teriaki saja Pagi-pagi toge nih ye. <laughs> ayukibbu ahadukum sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia hmm. apa gunanya kita cebar jeleknya orang bapak kenal saya kenal saya dari mana dari youtube ustadz Kenal saya dari mana? Dari Facebook. Kenal dari mana? Dari pilar-pilar Instagram. Apa yang saya cerita kejelekan orang? Saya dikenal orang bukan karena cerita aibnya orang. Saya dikenal orang kenapa? Karena menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan kebencian. Maka bodoh orang yang suka menyebarkan kebencian apalagi berita-berita bohong. Jangankan berita bohong, berita benar saja dilarang disebarkan apabila itu ada kehancuran di dalamnya. Saya ulang, jangankan berita bohong, Berita benar dilarang dalam Islam kalau itu disebarkan kalau hanya menghancurkan perdamaian. Inilah yang menyebabkan sehingga muncul pepatah yang mengatakan likulli makam makal walikulli makal makam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok dan setiap ucapan ada yang tempat cocok untuk ucapan itu. Maka tidak semua berita Pak harus kita sebarkan meskipun itu ada kebenarannya. Kenapa? Kalau kita pikir bah bahaya. Kenapa? Ribut orang di luar ini kalau disebarkan ini berita. Meskipun benar, tapi kalau ribut ini orang, ay, jangan lebih saya simpan ini berita, jangan saya sebarkan. Itulah yang disebut pertimbangan kemaslahatan. Maka bapak-bapak, hati-hati gunakan medsos. Begitu terima broadcast, baca ter. Lihat dulu siapa yang sebarkan. Kalau tidak ada sumbernya, jangan sebarkan, pasti bohong. Sumber itu artinya portalnya, sumber informasinya, sumber linknya jelas. Misalnya Kompas, Detik.com, atau Republika. Nah, itu berarti betul. Kalau dia cuma abal-abal, tidak jelas apa itu sumbernya. Jangan. Nanti Bapak sebarkan, suak, sebarkan. Ada orang tersinggung, dilapor, masuk Bapak penjara. Orang jadi anggota DPR, Bapak masuk penjara. Pikir, nah lihat, Hmm, ini yang tim sukses. Ada tim sukses di sini? Hah? Hah? Ada tim sukses. Kalau Bapak jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti tim suksesnya Khadijah ketika ingin melamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nafisa. Jatuh cinta Khadijah kepada Nabi. Khadijah selalu sebut baik ini pegawai tak Muhammad jujur, disiplin, baik kinerjanya, Eh, Nafisa berkata, jatuh cinta ini bunda sama Nabi." Waktu itu Nabi Muhammad 25 tahun belum jadi nabi. Akhirnya apa? Nafisa jadi tim sukses yang menjaga kedua belah pihak, menjaga harga diri kedua belah pihak, tidak mempermalukan Hadijah dan tidak memperhalukan Nabi. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, apa? Kata Nafisa, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Eh, alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dua kali janda, tidak jadi masalah. Tapi ini bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nah bilang, Nafisa, tenang mas bro, saya punya urusan. Tapi tidak ada hadis bilang mas bro, tidak ada. Ini gayanya ada saat latih. Nafisa lalu datang kepada Hadijah dan berkata, Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki suka ki ih alhamdulillah rezeki tapi masalahnya ini laki-laki lebih muda dari kita tidak jadi masalah lebih muda 15 tahun tidak jadi masalah tapi pegawaimu tidak jadi masalah yang jadi masalah betulkah dia suka saya Nabila Nafisa tenang bunda saya punya urusan coba begini mestinya tim sukses Jangan disuruh bikin baleho lima hilang dua. Disuruh bikin baleho sepuluh hilang lima. Pergi meras kiri kanan siapa? Satu kecamatan aman suara. Tapi ada proposal ini pak. ini yang kasih stres caleg. Siapkan dah, mohon petunjuk. Siapa? Aku petunjuk kerja saya? operasionalkan dah. Pak, jangan memeras caleg. Caleg, jangan bodoh-bodohi rakyat. Sudahlah. Kenapa negara kita hancur ini, Pak? Jangan salahkan anggota DPR saja. Jangan salahkan penegak hukum saja. Jangan pengapakan legislatif apa dan eksekutif saja. Kita ikut salah. Bapak diajak sosialisasi, ayo kami akan menyampaikan visi misi kenapa kami maju anggota DPR. Tapi apa yang langsung Bapak bilang? Ada jitu ongkosnya. Ada jianunya, pembeli rokoknya. Bapak juga rusak otaknya. Ayo, kalau mau negara baik, ayo hilangkan money politik. Anggota DPR jangan sogok rakyat, rakyat jangan mau disogok. Angkat negara kita, Pak. Tidak usah demo kiri kanan, tidak usah protes kiri kanan. Mulai dari diri sendiri. Abdi binapsi, mulailah dari diri kita. Kita marah kalau kita lihat pejabat korup. Bagaimana mereka tidak korup? Mau jadi pejabat saja beli partai berapa miliar? Dan itu dari mana? Bapak sendiri yang minta disogok. Sogok 300 ribu untuk nyoblos. Bapak masuk neraka. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak disogok Ustaz, saya kasih ketemu sama. Pak 2019 17 April Bantu negara kita dengan baik Dengan cara apa? Jangan mau disogok Pilih pemimpin yang Bapak yakini tidak usah bertengkar A bagus B bagus satu bagus dua bagus Silakan tidak usah bertengkar tapi ingat, semua yang Bapak coblos demi Allah ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari, apa alasanmu? Kalau Bapak mencoblos hanya hanya dikasih 300 ribu, asari kupis saru sari. Bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Bapak kalau mau bantu kepolisian, ada orang datang bawa beras, bawa baju, bawa money politik, rekam. Bawa di polisi, lapor di panwas, tangkap itu merusak negara kita. Setuju? Setuju? Betul? 500 ribu. Pak, bagaimana tidak rusak negara kita, Pak? Mau jadi anggota DPR harus ada biaya sosialisasi. Akhirnya orang yang baik, cerdas, jujur, tidak berani maju pil caleg, tidak ada uangnya. Akhirnya yang menjadi menjadi caleg apa pengusaha-pengusaha tipe C, tambang tipe C. Akhirnya apa? Bapak dibeli 300 ribu begitu terpilih Bapak tidak datang kenapa itu anggota DPR tidak pernah datang ke kami kenapa mereka tidak pernah datang reses ke kami apa dia bilang anggota DPR ngapain saya datang sama kamu kan sudah mau kuku bayar hmm, masih mau kok yang ketawa saya serius ini ayo 2019 saatnya memperbaiki negara dengan cara apa Bapak jangan buta politik. Jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Datang anu tim suksesnya A nomor satu ini ini ini, Alhamdulillah bagus. Datang tim suksesnya dua Alhamdulillah bagus. Siapa kita pilih nanti saya berhajat kepada Allah. Saya sholat istihara dulu nanti di TPS saya tentukan. Sudah. Jangan siapa. Ini di atas lima suara pak. Tapi 500 ribu satu suara. Siap, siap pak. Sudah dikasih 500 ribu, begitu pergi TPS ada yang kasih 600 ribu, lupa 500 ribu. Ah, ini yang kasih hancur negara. Akhirnya apa? Bagaimana negara? Coba kita lihat, jembatan belum direksimikan sudah roboh. Bagaimana tidak roboh? Semennya tidak sesuai. Bagaimana tidak sesuai semennya? Kenapa? Sudah diambil jatah 20% proyek. Bagaimana tidak keluar 20%? Sudah habis waktu sosialisasi. Maka kita juga ikut berpartisipasi merusak negara kita. Kontraktor, jangan kasihan ambil uang rakyat. Ada kontraktor di sini? Ada? Ada? Biarkanlah dia kerja proyek. Tapi ketahuilah Pak, semua proyek yang Bapak kerja nanti di akhirat ditanya itu kalkulasinya Pak. Pernah dengar kontraktor di akhirat? Ah, wala. Uh, baku SMS lah ini penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, Bagaimana kabarmu di surga, mas bro? Dia bilang, be enak sekali di sini bos. Satu laki-laki, tujuh bidadari, perawan terus tidak pernah kentut. Jadi bapak ini siapkan saja fisik pak. Satu laki-laki, tujuh bidadari yang bapak hadapi. Lalu kata penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender jadi terus. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang, boleh di sini mako. Bagaimana caranya? Kamu bikin jembatan dari neraka, kami juga bikin jembatan dari surga, ketemu di tengah. Oke, setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan tiga hari Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 7%. Hari ketiga tuntas selesai. Sudah sampai di tengah ini neraka. Dia lihat, ih kenapa ini jembatan dari surga belum dimulai-mulai? Teriaklah ini dari neraka. Dia bilang, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini kasihan hanya ada di sini penghafal Quran sama imam. Selalu salah kalkulatornya. Ini cerita tapi berpikirlah bapak-bapak kepala dinas. Hah, yang suka kerja sama sama panitia. Hati-hati Pak, Pak Kajari menunggu. Bapak saudara-saudara sekalian, kembali pada pokok persaudaraan. Waktasimu bihablillahi jami awwala tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Saya tanya, Bapak tiap hari makan nasi? Ya? Berapa kali makan sehari? Minimal tiga kali. Kenapa enak makan nasi? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa enak makan nasi? Karena makannya sama-sama. Coba kalau nasi dimakan satu-satu. Mana enaknya? Satu biji. <laughs> Wah, sampai sore tidak selesai pak. Maka orang yang berpecah belas jelek itu pak. Kita makan enak itu nasi. Kenapa? Karena kita makan sama-sama itu satu kempal. Um. Coba kalau satu-satu biji. Beuh, repot nak makan itu pak. Coba. Ayo. Tadi ada hujan. Enak nak hujan? Ditunggu para petani. Kenapa nyaman hujan kita berhujan-hujan waktu kecil? Kenapa? Karena turunnya rame-rame. Coba kalau hujan turun satu-satu. Uh, lama baru selesai pak. Maka tidak ada senang itu yang bercerai-berai pak. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. <laughs> Ulama mengajarkan Umat Islam itu seperti jari ini. Coba lihat jari ini, Pak. Kompak, berbeda, ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, ada jempol. Enak, berbeda fungsi, berbeda tempat, tapi satu tujuan bekerja menyenangkan apa yang diperintahkan oleh saraf. Kenapa ini hebat? Coba kalau dia bersatu. Jempol jari-jari menyatu, dia bisa kasih gugur kepalanya orang kalau kau ganggu istriku. Jaga kok kalau kau ganggu istriku, jaga kok. Coba. Kenapa? Karena dia kompak. Kalau dia cuma sendiri, Pak, apa yang bisa dikerjain di jari kelingking? apa bisa dikerja? Eh. Apa bisa dikerja? Eh. Artinya apa? Orang yang suka bercerai berai nasibnya seperti cleaning service, seksi pembersihan. Menyatu pak, Coba Nabi jelaskan, orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan sakit, tangan kiri yang selesaikan. Gatal tangan kanan, kiri yang garuk. Gatal tangan kiri, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Begitu mestinya kita orang yang ada di liwu. Berbeda fungsi. Coba Umat itu seperti satu sistem. Satu mobil lah misalnya. Orang Islam itu orang lu itu lu banggai seperti mobil. Kompak. Tidak boleh ada merasa lebih hebat. Pak Bupati tidak boleh merasa hebat dari masyarakat. Kenapa? Jadi Bupati karena ada rakyat yang pilih. Kenapa? Contoh paling sederhana. Kenapa kita enak ceramah di sini? Bapak-bapak enak duduk. Kenapa? Karena ada yang bapak lihat ceramah. Saya tidak boleh merasa saya paling jago di sini. Kenapa? Mungkin bapak, saya jago karena ada bapak dengar saya. Coba kalau saya ceramah sendiri tidak ada yang dengar pak. Orang lewat nah bilang Pak Kapolres lama itu gila-gila Pak Ustaz. <laughs> Coba. Coba. Ini saja sudah jadi contoh. Ada jadi Kapolres, ada jadi Bupati, ada Kajari, ada Ustadz, ada Jamaah. Kompak kita Pak. Sehingga kita enak di sini. Pak Bupati tidak boleh merasa lebih hebat dari rakyat. Kenapa? Beliau jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Coba kalau tidak ada yang pilih, Pak. Bapak dilantik tidak ada yang pilih. Pasti orang bilang, sakit-sakit kasihan itu. Mengaku nih kasihan bupati. <laughs> Coba ini, itu enaknya persaudaraan, Pak. Rakyat juga tidak boleh sewenang-wenang sama bupati. Kenapa Bapak bisa tenang begini? Karena ada bupati yang mimpin kita. Coba kalau tidak ada bupati di sini, bertengkar semua orang mau jadi bupati baku tembak. Itulah enaknya. Contoh mobil, tidak boleh ada merasa lebih hebat dari yang lain. Ban, Nabi bilang ban, saya paling hebat di sini. Kalau tidak ada ini ban, tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung rem. Nabi bilang, bajiki bos. Ya lama kau paling, tidak pakai rem. <laughs> Apa? Bapak Kapolres mau naik mobil tidak ada remnya. Mercy pak, mercy. Bapak naik tidak ada remnya. Mana mau pak? Tersinggung bensin. Nah bilang kau saja yang hebat ban. Kau hanya yang bebas rem. Saya juga berharga. Kalau tidak ada bensin, mana mobil bisa jalan? Bisa. Kalau disuruh dorong sama Kapolsek. Kapolres di atas Kapolsek mendorong. tidak <laughs> enak pak. Ayo. Eh, itu makanya tidak boleh merasa lebih hebat. Di sini lu banggai, ada jadi bupati, ada jadi kapolres, ada jadi dandim, ada jadi anggota DPR, ada jadi nelayan, ada jadi pengusaha, ada rakyat biasa, jadi guru, ada PNS. Berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Kalau orang lu banggai ribut, kalau orang banggai ribut, siapa yang rugi? Misal nih, ribut nih, nanti gara-gara pilpres, ribut membakar kiri kanan. Siapa yang ribut? Siapa yang rugi? Siapa? Siapa? Orang Pinrang? Orang Jawa Timur? Tidak. Siapa yang rugi? Orang Lubuk Banggai. Maka kita punya kewajiban menjaga kerukunan ini. Kenapa? Karena kalau ribut kita sendiri yang rugi. Contoh lagi ya, pentingnya persaudaraan. Saya jalan malam-malam. Jalan. Tiba-tiba tahan tuh kakiku. <laughs> Kaki tahan tuh, otomatis mulut langsung meniup. <laughs> Cari, sambil ambil handphone. <laughs> Ke sini. Padahal kaki yang tahan tuh, ikut terlibat mulut, tangan, mata. Ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tahan tuh kakinya. Dan sudah, hmm, rasa kok. Saya suruh kopi jalan. Jelas? Jelas? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraku. Berpegang teguhlah kalian kepada tadi persaudaraan agama Allah. Janganlah engkau bercerai-berai. Satu, yang menghancurkan amal kebaikan kita al-istighalu bi uyubil khalq Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri dan inilah sumber terjadinya perpecahan. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat, "Atadriuna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian tahu tidak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul, tidak dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Wih, kaget semua sahabat. Wih, kenapa bisa bangkrut? Nah dia sholat, dia puasa, dia haji, dia sakat. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul hubungannya kepada Allah baik. Tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur ketika distor pahalanya di akhirat kelak. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah di kesatuan sama-sama itu di Polres Banggai. Nah fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, lima tahun ditunggah pangkatku. Saya dikasih pindah ke pulau. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil solatnya ini yang pernah fitnah kamu. Habis solat dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu, saya pernah tetangga itu. Dia serobot itu pagarku. Dia ambil tanahku satu jengkal. Gara-gara dia polisi, saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau lapor, kelihatan tembaknya. Mundur lagi saya. Saya minta keadilan hari ini Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi. Dia store lagi. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnah. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung. Allah berfirman, ya sudah ambil hajinya. Habis puasa habis eh, salat, habis haji. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti ya Allah. Lalu dia bilang yang tadi banyak amalnya. Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku ini. Dek naga aku. Allah berfirman, supaya adil ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hati. Makanya Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, dua dosa jenis ini, maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau bapak dosa sama saya, satu syaratnya, satu bertobat, dua mengakui, tiga tidak mengulang, empat bapak datang minta maaf sama saya. Lima, kalau berkaitan barang, kasih kembali barangku yang pernah Bapak ambil. Ustaz, maafkan saya. Kenapa? Pernah dulu kucuri sandal Pak. Ah, kasih kembali sandalku. Baru betul. Selama Bapak tetap ambil sandal saya, tobat Bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah ngambil uang negara, kasih kembali Pak. Kasih kembali, termasuk yang ngambil printer di kantor. Jangan ketawa, saya serius ini. Ambil kertas di kantor anak-anak tulis skripsi bapak ambil satu rim kasih kembali itu. Semen, atap kantor, gorden rumah dinas kasih kembali. Selama bapak tidak kasih kembali, nanti kalau bapak mati disuruh pikul itu semua yang bapak pernah ambil. Suruh pikul pak sambil menunggu nama tak diadili. Begitu lewat pegawai tak kita pikul mitu mobil, kursi, kipas angin, kulkas. Lewat pegawai oh pantas hilang kulkas di kantor? <laughs> Masolak pecilaka. Makanya kasih kembali pak. Ini bahayanya dosa memutuskan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua karena waktu terbatas. Yang menghancurkan amal kebaikan kita kata Nabi. Hubbud dunia terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan, itu cinta dunia. Jadi Kapolres salah, oh boleh Pak. Orang Islam jadi Kapolres kok semua. Jadi Kapolda semua, jadi bintek semua silakan anggota DPR, jadi semua ambil jabatan itu. Tapi yang dilarang adalah menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Anggota kepolisian Bapak mau jadi Kapolsek, tidak usah cari muka sama Kapolres. Bapak sudah punya muka. Ada juga itu cari mukanya sama Kapol Komandannya keterlaluan juga. Siap Pak, siap, iya, Zaman jahiliyah itu bos. Sudah biasa saja. Apalagi Kapolres kita ini Pak, namanya sudah soleh. Muhammad Soleh tidak mungkin salah-salah pak. Dan ya, tidak usah bapak keterlaluan lah cari. Siapa? ya pak. Nek. Cemen lumen <laughs> Sudah. PNS tidak usah cari muka sama Pak Bupati. Bapak sudah punya muka. Ini juga ada PNS mau kepala dinas batena cari menjilat. Biar ada anaknya di situ, ada istrinya. Kayak enggak punya harga diri. Iya pak. Malu dong sama istri dan anak di depan kita kayak enggak punya harga diri. Bapak sebagai kepala rumah tangga, tampilkan bapakmu punya wibawa meskipun depan bupati. Saudara, siapa saya kasih contoh? Contoh-contoh. Pak, kalau saya bersandar di sini, begitu saya hilang ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Saya sandar di dinding, dinding jatuh, jatuh atau tidak? Jatuh. Semua makhluk yang bersandar kepada dunia pasti jatuh. Hmm? Tapi kalau bapak bersandar ke Polres, Kapolres pindah, bapak jatuh. Bersandar sama bupati, bupati hilang jabatannya, bapak jatuh. Bersandar sama kajari, kajari pindah mutasi dua tahun, hilang lagi sandaran kita. Tapi Bapak bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah hilang dan Allah abadi selama-lamanya. Coba Bapak mau jabatan hubbud dunia, cinta dunia boleh. Tapi yang dilarang Allah terlalu. Nabi bilang Umi Rama, terlalu. Saya ini peminatnya Umi Rama, Pak. Kenapa lagunya Umi Rama bagus-bagus, Pak? Coba lihat lagunya Umi Rama, Pak berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian berbahagia lagu nak pegawai honor lagunya beramai itu pak dakwah Coba pulang suaminya menyanyi lagi bu. Lagu Noemi Rama. Bila kamu di sisiku hati rasa sahdu. coba Mengapa um mengapa minuman itu haram? karena oh karena merusak kepikiran mengapa oh mengapa berjudi juga haram karena oh karena itu cara binatang mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan jawabannya ha ha ha ha ha ha ha, ha. Itulah perangkap setan umpannya Ialah bermacam-macam kesenangan uh, lagu No Merama Pak Dakwa di dalamnya Apa? Ya, Anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua Yuk. Jadi bupati boleh, jadi anggota DPR boleh, jadi kajari boleh, jadi pejabat boleh, jadi orang kaya boleh, silahkan, silahkan. Allah tidak melarangnya. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan itu, itu yang disebut terlalu cinta dunia. Mana lagi ciri-ciri cinta dunia? Takut putih rambutnya. Begitu berubah rambutnya sedikit, nah kasih sewir masuk di matamu cina eh. kenapakah kalau kita tua memang sudah sunnatullah umur 60 masa mau nampak seperti anak TK kelainan itu pak memang sudah sunnatullah itu terlalu cinta dunia takut dibilang tua mana lagi terlalu cinta dunia nganggap enteng ibadah itu terlalu cinta dunia hayalah salam sebentar meeting hayya fala falah tunggu lagi ada tamu itu nganggap enteng dunia itu nganggap ngenteng ibadah cinta dunia dipanggil tidak mau datang coba saya kasih contoh Pak Kapolres ada ajudan Pak Kapolres ajudan nah, pasti ya semua Kapolres ada ajudannya jangankan Kapolres Kapolsek ada ajudannya Pak Jangankan Kapolsek, Ketua RT ada tong ajudannya. Coba Hansip ada ajudannya Pak. Coba kalau Kapolres panggil ajudan. Ajudan, siap. Biar lagi pegang jalan kote. <laughs> lagi dah pegang nih. Ajudan, siap Pak, perintah. Langsung dah buang jalan kote nih. Siapa perintah. Nah bilang Kapolres, kasih habis dulu itu dalam mulut. Siap perintah. Itu enaknya polisi Pak, biar ditinjuk siap salah. Ditinjuk perutnya siap salah. Siap salah. Coba. Semua komandan ada ajudannya. Begitu komandan panggil, ajudan, langsung lari, siap, perintah. Biar lagi tidur-tidur Pak, langsung bangkit. Pernah kira-kira Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Mana berani. Bila mako di surko pusapi isi tungang Belanda. <laughs> Mana ada pak. Padahal Kapolres ada mutasinya. Kapolres ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama Kapolres kita. Tapi begitu Allah yang panggil kita. Hanya Allah salat. Apa kita bilang? Tunggu lagi meeting kita. Tuhannya suruh menunggu. Bagus kalau dia datang pak. Dari pagi sampai malam tidak datang-datang. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Coba. Itu namanya cinta dunia. Yang ketiga, yang merusak amal. Killatul haya, kurang rasa malu. Saya tanya, Pak, kalau Bapak sholat, cuma pakai celana dalam tidak pakai baju sah tidak sholatnya sah tidak sah tidak kenapa salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat menutup aurat aplikasinya pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang baik sholatnya tinggi rasa malunya malu dong sudah dijaji oleh rakyat tapi tidak pernah datangi rakyat. Malu dong. Digaji oleh negara jadi PNS, suruh ngurus KTP dua minggu baru selesai. Begitu ada pelicin dibawa, siap, selesai. Tunggu bagi sampai sore. Tapi begitu tidak ada pelicinnya, dia bilang habis tinta pulpennya Pak Camat. Malu dong seperti itu. Malu dong di pinggir jalan minta-minta uang. Kalau ada melanggar ah, lalu lintas, cek anak sekolah tidak mungkin ditahan. Mana nomor teleponnya bapakmu? Nih pak, hmm. pak, saya tahan anaknya bapak dengan motornya. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa anak di bawah umur dikasih naik motor? Ini akibatnya bisa mati anaknya bapak. Bapak, kalau sayang sama anak, datang ke polsek. Saya tahan anaknya bapak. Selama bapak tidak datang, saya tahan anaknya. Itu baru polisi yang bagus. Jadi jaksa malu dong. Sudah punya pangkat banyak. Mau disogok sama pengusaha. Bilang sama dia. Berapa uangmu? Kau bisa beli harga diriku? Keluar kau di situ. Kurang ngajar kau. Ah. Ku tambah pasalmu. Hmm. Malu dong. Jadi ustadz. Bah. Malu dong memecah belah umat. Ada juga ustadz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak, ceramah sedikit-sedikit neraka, neraka, neraka. Nenekmu punya neraka. Eh. Luasnya ini sorga bos, luas itu sorga, kasih masuki juga. Sedikit-sedikit neraka, bid'ah, masuk neraka. Maulid, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Taksiyah, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi. Tolong kau ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. ada Ada juga Ustaz Pak. Ada juga itu Ustaz Pak. Baru tiga bulan belajar agama. Itu pun melalui Youtube. Nah kasih salah semua orang Pak. Dah mau kubus. Janji. Sedikit-sedikit bikin ceramah judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140 nah rukunnya saja cuma 13. Bagaimana caranya bos? Ada juga itu penceramah begitu. Hanya dia mau masuk surga. Sampai saya Pak Kapolres ribu saya di Facebook kira-kira lima bulan yang lalu. Saya ribu di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya. hidup Ustaz Dasar bicara-bicara sunnah lalu dia tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot? Saya bilang, mau di apa kalau tidak mau tumbuh? <laughs> Gara-gara jenggot dia marah-marahin saya. Malu dong jadi ustadz bikin cemas orang. Malu dong jadi ustadz hanya ngancam-ngancam neraka saja memecah belah umat. Saya juga heran kalau ada orang ceramah Pak bikin takut-takut, memaki orang, menghina orang. Nabi rasanya saya pelajari hidup beliau dari asam sampai Tidak pernahlah beliau ceramah itu bikin takut orang. Ya, Nah, sebenarnya masih ada dua lagi yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah hampir maghrib, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Hah? Intinya Pak, mari menjaga persaudaraan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih Pak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Soleh. Saya doakan mudah-mudahan AKBP-nya hilang hurufnya satu menjadi AKP. Beda itu kan kalau AKBP dengan AKPD beda. Ah, mudah-mudahan segera lagi menjadi bintang tapi terakhir, ada caleg di sini? Banyak. Pak, pakai rumus saya. Sangka baik. Saya dulu waktu tamat SMA daftar ke tentara. Akabri penerbang. Karena ada sepupuku kalau pulang banyak lamban-lambannya, Pak. Kalau jalan begini dia jalan. Daftarlah saya jalan Garuda depan Pertamina Makassar. Begitu saya tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku pak. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek. Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus pak. Padahal tidak pernah kalah nilaiku. Lulus. Sekarang dia Polda Sulsel. Dia reserse. Satu bunga-bunga. Reserse. Pakai baret merah. Saya pakai baret putih Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai mulai baret hitam sampai baret merah ku ramai ku semua Pak Bapak sudah sosialisasi sudah sebarkan baleho sudah bikin kajian-kajian taklim pengajian-pengajian bagi-bagi kartu nama ternyata Bapak tidak terpilih percayalah bukan itu yang terbaik buat Bapak sangka baiklah kepada Allah. Apa yang Allah kasih itulah yang terbaik. Dulu saya keberatan kenapa saya tidak jadi tentara. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya jadi ustadz. Andai saja dulu saya jadi tentara sampai sekarang saya masih hormat-hormat pak. Siap. Sekarang tentara hormat sama saya. Kenapa? Allah kasih yang terbaik. Bapak jadi anggota DPR tidak terpilih Allah tahu kalau Bapak jadi anggota DPR disita masuk KPK ditangkap satu kantor Allah tidak mau Bapak ditangkap jelas nah inilah tausiah kita mudah-mudahan ada manfaat terima kasih Pak Kapolres terima kasih Pak Bupati Pak Kajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada pejabat-pejabat kita sehingga memimpin negeri ini dengan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya di kampung itu 14 anaknya, Bu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum, kalau mau sholat, dia ganti bajunya. Saya aja enggak, belum mampu seperti itu itu di ruang tiurnya dia gantung kudung dengan bajunya dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat pasti dia ganti baju. Masya Allah. Selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan dengan semulia-mulianya tuan-tuan guru kita, para habaib, para alim ulama, ustadz-ustadz pengasuh, majelis sikir al Ikhya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi bertanya kepada sahabat, "Saudara-saudara sekalian, dalam dirimu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu." Sahabat bertanya, kalau begitu apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, dialah qalb, hati. Ini berarti bahwa pengendali utama dan pertama baik tidaknya sifat dan akhlak kita tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, tutur katanya enak. Perbuatannya menyenangkan orang Kelakuannya tidak mengganggu orang lain. Kalau hatinya sehat. Kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar. Kelakuannya merugikan orang. Perilakunya menjengkelkan orang. Kalau hatinya sudah sakit. Pertanyaan, hati yang ada di sini, ibu-ibu, sedulur-sedulur, bapak ibu sekalian, sehat atau sakit hatinya? Ah, oh cepat benar mengaku ngaku. Sebelum kita ngaku sehat atau sakit, periksa dulu mana penyakit-penyakit hati itu. Harus tahu dulu mana penyakit-penyakit hati. Setelah kita tahu, yuk cross check. Nyambungkan, connectingkan. Oh, ini saya nih. Ah, sakit hati saya. Ah, ini tidak. Ah, sehat hati saya. Nah, sekarang perlu kita tahu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini penyakit-penyakit hati dengan harapan pulang majelis hatinya sehat. Amin. Penting ini Pak. Kenapa? Di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa masuk neraka? Kusta Tuhan. Anda. Ah, Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak Tuhan, tidak punya rumah. Tidak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Ujub. Hmm penyakit hati. Ini penting. Coba kalau bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor yang nyetir tangan. Yang berpikir sepanjang jalan otak. Gas rem kaki. Tapi begitu ada tikungan apa tertulis? Hati-hati. Iya toh? Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya, begitu pentingnya hati. Coba. Di lapangan terbang, bandara, ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian, perhatian. Padahal yang berpikir otak. Yang menulis tangan. Pengumuman, perhatian, perhatian. Tidak ada pengumuman, perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati adalah raja. Karenanya sehatkan hati kalian. Mari kita lihat dalam kitab Iyah Ulumuddin itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, yang paling banyak ini al mutahawi lubis sholat menganggap enteng sholat. Mana yang disebut menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat lima waktu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu. Bersinar takut betul. Ngambil sendalnya orang takut sekali. Tidak puasa takut dosa. Ramadan 30 hari puasa tapi tidak sholat. Kan ada yang begitu. Takut dia ngambil nasinya orang. Takut dia ganggu istrinya orang. Tapi begitu tiba waktu sholat, dia merasa tidak berdosa. Karena ada perasaan begitu. Lewat sholatnya lima waktu, sehari dia tidak sholat. Merasa tidak punya dosa. Inilah puncak hancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan? Setengah mati cari duit. Dari pagi cari duit. Sampai malam cari duit. Tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan. Kerja, cari duit, Begitu dia lapar, beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang Bugis bilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Reku Guring bilang dungu. Itu larang dungu. Asli sedugu-dugunya. Masa beli nasi bungkus, nasinya dia buang, bang, nasi bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari nafkah. Berpolitik siang malam. Berusaha siang malam. Ngajar siang malam. Cari harta siang malam. Lupa sholat. Beleng-beleng. Dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf. Punten, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa saya kasihan lihat itu ibu kalau ada pengantin. Mukanya betul-betul kayak tembok. Serba palsu. Bibirnya merah palsu. Alisnya tebal palsu. Bulu matanya panjang palsu. Eh, pantatnya gabus. Semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi saya lihat dia kasih lebih alisnya. Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti seperti artis Korea. Ada kan artis Korea baru di Bogor tinggal. Ya sudahlah. Apa dilarang berdandan? Ya silahkan, selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu, itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan gara-gara dandan tidak sholat, beleng-beleng. Nah sekarang gimana solusinya Ustaz? Nah, ibu wuduk dulu. Sudah wuduk dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wuduk kentut batal. Nggak habis kok Ustadz sedikit aja keluar. Biar sedikit batal. Coba. Dua. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh dua meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. dua meter dikasih kembang. Hah? 17 pentulnya. Eh, ada kayak batang pohon di belakang. Sudah, tidak bisa lah dia goyang lehernya. Eh, eh. Eh, sudah diikat. Coba, ayo pakai lagi jilbabnya yang sempit, Selana roknya sempit. Suaminya bilang, eh, cepat-cepat, buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit pak. Ini dah belen-belen. Tiba waktu sholat. Hayalah sholat. Suaminya bilang, bu, bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru dua bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat dur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau pak. Saya sadar saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku. Dua jam makainya ini. Nah, beleng Sudah ya. Bu, yang paling banyak perempuan ndak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak ndak sholat? ada Piala Champion. Eh? Subuh ndak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam 2, seri adu penalti. Bersamaan azan subuh. Pilih mana Pak? Bapak pilih mana? Eh, pergi sholat, ketinggalan gol. Nonton, ketinggalan Sholat, akhirnya apa? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih beleng-beleng. Ayo. Hmm. Demi Allah. Apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Dia kaya jadi dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu pengarangan rumahnya emas. Ada di sini pekarangan rumahnya mas. Paling kalau orang Bugis, kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep Ustadz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Tuh cakepnya Nabi Yusuf. Bayangkan, bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf seperti Pragawati Yang kalau di atas apa itu? Ah, catwalk. Ah, lewat Nabi Yusuf ini ibu, Masya Allah. Ini bukan manusia, ini bu, cakep betul. Tidak sadar, dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segaga gaganya Ustadz Dasad, Jangankan miris bawang, kentut aja hilang perhatian. Coba. Gagahnya Nabi Yusuf, tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustadz, binaragawan. Ada kala Nabi Musa? Nabi Musa itu bu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do, karate campur doti. Doti itu magic. Coba. Hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Mau semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam di atas gunung bikin perahu. Cerdas, tidak sombong, tetap sujud beribadah kepada Allah. Apalagi? Hah? Hah? Ada apa? Apa alasanmu lagi? Hah? Tinggi pangkatnya Ustaz. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi penghulu para nabi. Kekuasaannya waktu itu bukan cuma Makkah Madinah, sebagian dunia itu taklukan Islam waktu itu dibawa kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas. Hah? Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Ustadz, saya ini merantau Ustadz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya di Bogor Ustadz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumahnya susah, masih ngontra-ngontra Ustadz. Periksa sholatmu. Anak saya nakal betul Ustadz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat ustaz. Betul kamu sholat tapi tidak ikhlas. Ya Allah sholat. Ih, asar lagi. Barusan duhur. Ah, kok tidak ikhlas bos? Ayo. Ayo. Saya ikhlas ustaz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib. Satu kali wudhu itu sudah sholat asarnya. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah, jangan cari kambing hitam. Lebek periksa sholatnya. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat, tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Uh. Eh. Eh. Suratul Ada yang sholat seperti itu. Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allah <laughs> Siapa ajarku sholat begitu? Hmm. Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Eh. <laughs> Eh, ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Lah. Makanya kalau ada masalah dalam hidup, ayo pertama yang harus kita selesaikan sempurnakan sholatmu bos. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat sudah tiga hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya dua hari tidak dicuci dipakai. Begitu sholat gatal semua. Siapa ngajar sholat seperti itu? Nah, ayo ya, mulai hari ini koreksi sholatnya bu. Ibu saya di kampung itu 14 anaknya bu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum. Kalau mau sholat, dia ganti bajunya. Saya aja enggak, belum mampu seperti itu. Itu di ruang tiurnya, dia gantung kudung dengan bajunya, dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat pasti dia ganti baju. Masya Allah. Selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya. Ibu cuma satu anaknya tidak bisa ganti baju kalau mau sholat. Yang ketawa, saya serius ini bu. Masya Allah. Bapak-bapak, adik-adik. Kalau ada yang sampai sekarang belum dapat kerja yang baik. Koreksi sholatmu. Ayo, apa susahnya sholat bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa, 30 hari kita lapar. Lebih susah haji, ngantri. Umrah aja kekejar-kejar kejar sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau sakat sedekah berat, ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji sekali setahun. Umroh perlu modal. Sholat 24 jam Allah menunggumu. Subuh Allah nunggu. Tengah hari capek Allah tunggu duhur. Sore mau curhat, Allah tunggu asar. Maghrib selesai kegiatan, Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur silahkan curhat sebelum isya. Tengah malam bangun tidak bisa tidur. Yuk kau sholat tahajud. Cuma kita tidak sadari kekuatan sholat. Sholat kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Cuma kita kalau sakit langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kamu? Ke Allah dulu. Allah, Allah, Allah, dokter. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Kenapa Ustaz? Ini mencret-mencret saya dok. Kenapa bisa? Dalam matiku ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya yang kau tanya? Allah tanpa bapak beritahukan, ibu beritahukan, Allah sudah tahu penyakitnya ibu. Yang dokter hebat itu baru muncul, pasti menceret Ustaz. Ah itu hebat itu. Tapi yang tidak. Iya. Maka bapak ibu sekalian, perbaiki sholat. Nah, itu tetangga saya Ustaz tidak sholat. Tapi kok rezekinya baik. Proyeknya lancar. Oh jangan salah. Memang duitnya banyak. Mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi apa yang ibu bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya, tapi menderita batinnya. Duitnya banyak, dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, tapi sampai di rumah rumahnya dilempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah banyak duitnya, tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi. Dilarang makan karedok. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Pret. Ya, maka Bapak Ibu, adik-adik jangan galau, perbaiki sholatmu. Saya bisa bicara begini saya alami. Demi Allah, saya pernah menjadi cleaning service. Bersihkan toilet triple terkenal di Makassar waktu itu. Empat toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan, tidak usah gaji saya. Kasih masuk namaku undian umroh kalau ada gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Loper koran. Selesai salat subuh saya bawa naik sepeda itu langganan harian Fajar di Makassar. Hilang lagi sepeda BMX ku. Tak tahu sampai sekarang saya belum dapat siapa yang curi. Mengajar itu kalau saya dapat itu saya lapor di KPK. <laughs> Masya Allah. Hai. Saya sering jalan kaki pergi sekolah. Saya pernah dihina kawan saya waktu kuliah. Keluar dari ruangan kuliah. Dia tunjui saya, eh Dasat, tidak malu-malu kau, cakar semua bajumu. Cakar itu rombengan. Ah, tahu, baju bekas yang dari Eropa dijual, seratus ribu kalau di matahari seratus ribu satu. Ini sepuluh ribu empat masih ditawar. <laughs> Coba bayangkan. Saya tidak marah. Biiznillah dengan izin Allah. Saya istiqomah pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya sudah punya travel sendiri. Kapan saja saya mau umroh bisa. Dengan izin Allah. Kalau kawan saya dulu yang hina saya kata kepala baju cakar, alhamdulillah sekarang Ramadan baru-baru saya kasih lagi sakat. Coba. Kalau saya jalan kaki dulu alhamdulillah punya kendaraan yang jarang seperti itu di Makassar. Alhamdulillah dengan izin Allah, apa susahnya Allah kasih kamu rumah? Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Kecil buat Allah. Yang penting sholat men, sholat. Perbaiki sholatmu, Allah yang selesaikan utangmu. Adakah manusia tidak ada masalahnya di dunia? Hah? Ini malah ibu-ibu penuh masalah saya lihat mukanya ini. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Ustadz, ibu pikir tidak ada masalahnya. Masalah saya besar. Mau kawin lagi tapi takut sama istri. Semua punya masalah. Alhamdulillah Allah tidak berkata, dasat kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu, kau jadi gubernur dulu. Ada masalahmu, kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta dasat ada masalahmu istainu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg dijanji Anda boleh kita dijanji sorga, dijanji juga kita sorga. Nih, nih kartu namaku, pilih saya. Ada masalahmu, punten, hubungi saya, sama-sama Sunda. Pilih Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ini manusia, tapi kalau Allah, ayo dek, ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Ya, teman setan yang pertama nganggap enteng sholat. Apa akibat dan hukuman bagi mereka meninggalkan sholat? Lain waktu kita bahas. Sekarang yang kedua, penyakit hati yang kedua, sombong, ujub, takabur, borroh mau dibilang, mau dikata, ah itu penyakit sombong. Ingat sejarahnya iblis keluar dari sorga? Ya? Apa penyebabnya? Apa karena dia miskin? Apa karena dia korengan? Apa karena dia penyakit kusta? Tidak. Ciptakan Adam. Allah perintahkan, wahai seluruh makhlukku, kau sujud di hadapan Adam. Inilah makhluk saya paling mulia. Iblis, eh, malaikat sujud meskipun awalnya sempat protes. Tumbuh-tumbuhan binatang sujud hormat kepada Adam. Satu makhluk Allah yang tidak mau namanya iblis. Iblis protes, saya tidak mau ya Allah. Kenapa iblis? Adam baru diciptakan. Saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah kau sombong rupanya iblis. Sombong tidak layak menghuni sorga. Keluar kau dari sorgaku. Diusir dari sorga. Cuma iblis waktu diusir, dia minta, ya Allah, nih sebelum saya keluar dari sorga, nih ada dua proposal saya. Permohonan saya, satu, berikan saya umur yang panjang. Oke, kata Allah, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Katanya iblis itu beranak pinak. Andai kita ketemu sama dunia Pak, ini ada banyak di sini kita Pak. Cuma karena dunia kita beda maka tidak ketemu. Tapi di sini dia lihat di kita ini Pak. Oh ini nih sasaran saya nanti nih. Pulang ini saya goda lagi nih supaya goda ini. Ah itu cuma tidak dilihat. Tuh. Yang kedua kata iblis, permohonan saya yang kedua, berikan saya skill, kemampuan, kehebatan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir, maka saya akan melakukan perang sepanjang hidup saya. Kata Allah, silakan. Kecuali orang yang lemah imannya ku bisa goda. Keluar iblis. Mulailah dia goda kita. Nah, cara menggodanya ditimbulkan rasa sombong. Sombong itu ada adik penyebabnya satu, bertambahnya ilmu. Ini yang bisa masuk ini ustadz. Ada ustadz sombong, banyak bikin Instagram. Silahkan hubungi kami kalau ada masalah silahkan tanya. Begitu dihubungi, tidak dibalas-balas. Kan ada yang begitu. Sombong. Biar Instagram tidak mau balas, Whatsappnya orang tidak dibalas. Sombong lu men. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Wa ma utitu minal il illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Lalu apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Termasuk ustadz yang sombong itu tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang benar. Pokoknya kalau tidak sesuai kajiannya salah, susat. Kayak dia ajak panitia hari kiamat. Ini yang boleh masuk surga, ini yang tidak. Memang kau Tuhan. Kalau kau mau jadi penceramah jangan salah benar. Kau jadi kodi, jadi hakim. Pencerama ngajak, sampaikan semua pendapat orang. Jangan kau memponis. Maulid bid'ah, Salawat bersama berjamaah bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Taksiyah bid'ah. Jabat tangan selesai salat bid'ah. Doa bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pesan Nabi. Bid'ah, bid'ah, sesat, sesat, masuk neraka. Masa gara-gara dengar ceramah begini kau bilang masuk neraka? Nenekmu punya neraka? Kasih masuk kita juga surga Kan luas itu surga. Muat semua kita di sini. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kau ceramah jangan pakai mic. Kan tidak ada pada zaman Nabi. Ayo kita ceramah. boleh pakai mic. Karena mic Beda ini, beda. Tidak boleh pakai mic. Tidak boleh. Apa? Mana gimana caranya? Makanya. Ayo. Teman-teman pemuda hijrah, Allah sudah menyambut kedatanganmu. Tapi Allah tidak senang kalian sombong. Mentang-mentang hijrah, Uh, yang tidak sepaham dengan dia sesat. Hmm, belajar agamanya baru enam bulan. Itu pun melalui YouTube. Instagram. Baru dua menit habis kuotanya. Maham agama setengah-setengah. Saya dimaki-maki di Facebook, di wall saya. Ini Ustadz. Ngaku-ngaku sunnah. Ngaku-ngaku narakan sunnah. Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih minyak malah gatal. Dia bilang istri saya, bau betul itu kau punya mulut. Bukan mulut minyaknya. Sudah. Ya. Ada. Semua dianggap salah. Adalah yang paling enak beragama itu Pak you yakin begitu, laksanakan itu yang kau punya keyakinan. Jangan kau salahkan saya. Saya selalu pakai istilah untuk menuju Allah itu sepuluh kau dapat dari mana. Untuk datang kepada Allah, lagu Rome Rama banyak jalan menuju Roma. Ya? Kalau saya Jangan memahami dekat dengan Allah itu, jangan pertanyaannya sepuluh tambah sepuluh sama dengan berapa. Pasti jawabannya hanya satu. 10 tambah 10 sama dengan berapa? 20. Tidak bisa pilihan lain. Tapi cara mendekati Allah itu 20 kau dapat dari mana? Boleh 10 tambah 10. Boleh 21 kurang 1. Boleh 19 tambah 1. Boleh 15 tambah 5. Ah, ini enaknya kalau kita begini. Ini hanya dia yang mau benar. Semua salah. Ya, jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Ada orang banyak betul ilmunya. Allah marah, mulai dikasih pikun. Pikun tidak ada obatnya. Selama ini dia pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir dua minggu tidak pernah kau cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa aku cium selama ini? <laughs> Ternyata pembantunya. <laughs> Apa kau sombong Pikun kau tidak bisa bedakan istri pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman pulang dengar ceramah ini besok dia masuk kamar pembantu. Didapat sama istrinya, kukira kamu sayang. Jangan sombong dengan ilmu. Ya. Pintu masuknya setan sombong. Yang kedua, apa penyebab sombong? Nah, Bertambahnya pangkat jabatan. dan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Nah, jadi bupati jangan sombong. Kau jadi bupati karena rakyat milih. Tidak pilih. Wabillahi taufiq hidayah. Keluar kau jadi rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong. Bertambahnya harta. Jangan sombong. Nanti kau seperti korun. Banyak duitnya. Takabur tenggelamkan oleh Allah. Belajar dari Palu. Belajar dari Donggala. Aceh sekejap saja hancur. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong. Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat. Uh sekarang sholatnya bagus. Bukan cuma lima waktu. Sunnah-sunnahnya pun oke. Okay. Mulai sombong. Jangan. Allah senang orang yang alim. Tapi Allah tidak senang orang yang sombong. Puncak kesombongan tidak mau sujud di hadapan Allah. Dalam hadits Qudsi Allah jelaskan. Ada tiga temannya setan di dunia. Satu di antaranya. Ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu ilmuwan sombong temannya setan. Kaya pangkat pejabat temannya setan. Tapi masih masuk akal. Orang masih ya wajarlah dia sombong. Dia wali kota. Wajarlah dia sombong banyak duitnya. Wajar dia sombong tinggi ilmunya. Tapi temannya setan. Masih wajar. Tapi ini sudah miskin. Pengangguran. Jelek mukanya. Bau keteknya. Sombong lagi. Bukan kau temannya setan. Kau sudah jadi setan cilaka. Salatullah, <laughs> salamullah. Ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, teman setan itu penyakit hati, menganggap enteng sholat. Dua, sombong. Tiga, baki, Pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke, kikirigalah paku jambatan. Nah, itu pelit sekali. Nah, itu temannya setan. Ibu-ibu, mau lihat pelitnya ibu? Coba kalau dibeli sayur. Hobi memang dia nawar. Kalau dia ke pasar, beda seribu dia kelilingi tuh pasar. Beda seribu tuh dia kelilingi. Bu, halo ibu. Bu, kalau ibu belanja di Trans Studio, Trans Mall, atau Alfa Midi, Alfa Mart, tawar apa tidak? Tawar apa tidak? Coba kau tawar dibikin ke orang gila lalu pedagang kasihan yang sesama kita pribumi datang naik sepeda motor, kadang kala sepeda, dia datang, dia sudah panggil kita, ya Bu aji Gi, Bu aji makin cantik aja. Masih nawar. Apa namanya kalau bukan pelit? Sudah enaknya itu. Berapa mas? Sepuluh ribu Bu aji Sebelas ribu ya. Ah. Mantap. Kalau kan ibu-ibu yang suka nawar, kalau bapak-bapak kan tidak suka nawar ya. Iya, kan ibu-ibu tuh suka betul nawar. Bu, ibu bersedekah itu tidak mesti masuk masjid. Sedekah dengan niat. Mas, berapa mas? 15 ribu, 13 ribu ya mas. 15 ribu, oke saya bayar 15 ribu. Tapi dalam hati ibu, sebenarnya saya beli 13 ribu. Dua ribunya saya sedekahkan untuk mas. Boleh. Jangan terlalu pelit. Ibu mau ndak suaminya diambil orang? Mau? Ah, silahkan pelit. Orang pelit itu tidak ada yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar pak. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tidak ada yang suka. Coba saya tanya. Bapak-bapak senang tetangga dermawan atau pelit? Ibu-ibu senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? teman teman yang pelit atau dermawan? Dermawan, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit pun tidak suka sama semuanya pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia itu. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adakah pernah Bapak dengar? Mas, mas, mas, tuh yang di sudut rumah di komplek, tuh kaya betul dulu Ustadz. Cuma karena dia rajin sedekah, bangkrut. Ada? Tidak pernah. Biasa kita ini sangka buruk kepada Allah. Tidak mau bersedekah karena sangka buruk. Nanti saya makan apa? Nanti saya makan apa? Jangan cemas rezeki. Jangankan diambil orang. Tertukar saja tidak. Cica aja dijamin rezekinya. Tahu cica? Tahu? Cica makan apa ibu? Masuk akal enggak? Gak masuk akal. Gimana caranya? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Gak ada terminalnya. Kalau pesawat terbang, kita jalan, ada ketemunya di mana? Di bandara. Ini cicak satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Tapi lagu kita waktu kecil kan cicak cicak di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Allah jamin rezekinya. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak kasihan. Iya kan? Itu cicak, ndak sarjana, ndak punya kursus, ndak ada kaki, ndak ada otaknya, ndak cerdas, bisa hidup. Apalagi ibu, jangan pelit. Sedekah, Allah sudah jamin rezekimu. Bu, ada suaminya mulai selingkuh. Ada? Tidak usah curhat sama tetangga, apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Pret. Beleng-beleng. Rahasia keluargamu kau ungkap di Facebook. Begitu mulai, bu ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai lain-lainnya. Kalau yang selama ini tidak pernah pakai sisir keluar, uh tiba-tiba rapi. Tidak pernah pakai parfum, tiba-tiba beli parfum malaikat subuh. Nah, yang tadinya keluar rumah tidak pernah pakai setrikaan langsung rapi. Yang paling mencurigakan kalau dia terima SMS dalam kamar mandi. Nah, 70% wajib dicurigai. Nah, kalau sudah begitu ibu tidak usah curhat sama tetangga. Lebih curhat kepada Allah. Bangun ibu sholat hajat. Lakukan sampai 8 rakaat. Setiap dua rakaat di sujud terakhirmu kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang membolak balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa mengendalikan cintanya Ya Allah tidak mungkin aku jaga dia 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Ya Allah pelihara suamiku dari godaan perempuan lain. Ini ada duit saya 500 ribu. Saya tolak bala besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 500 ribu suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan itu bu. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu rumusnya. Dia bangun juga sholat tahajud. Dia bangun pula sholat hajat. Istrinya sebelah kamar sebelah, suaminya kamar sebelah. Ya Allah capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Ngamuk aja kerjanya. Marah-marah aja. Berat badannya juga makin tambah ya Allah. Tak tahu dilihat dari mana dia seksi. Ya Allah, ini ada duit saya 500 ribu. Tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana nih Jangan pelit. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih contoh. Tanggal 4 kemarin sehari sebelum lebaran. Ya, tanggal 3 malam. Ada anak-anak usia 15, 19 tahun. Bapaknya Flores, mamanya Toraja. Kristen. Karena sering dengar ceramah saya di Youtube, akhirnya dia memutuskan diri masuk Islam. Desember kemarin. 19 tahun. Tanggal 3 malam, dia DM ke saya di Instagram. Ustadz, saya ini ini dicerita cara mualafnya. Kemudian besok sudah mau lebaran saya belum punya baru baju baru Ustaz. Saya lihat Ustaz ini bagus-bagus bajunya. Di mana belinya Ustaz? Saya bilang sebenarnya baju saya tidak dibeli, bikin sendiri. Tapi yang lebih sebenarnya lagi bukan baju yang bagus, saya yang gagah. ya, sudahlah. Saya butuh baju lebaran, saya bilang kau datanglah ke rumah saya saya sediakan kau pilih bajuku yang kau suka. Dia pakai tongkat, turun dari taksi. Wih, kasihan saya. Kenapa kakimu, dek? Ternyata diamputasi kakinya. Dia singgah sholat asar, ditabrak mobil. Saya bilang, berat betul hidupnya ini anak. Diusir dari orang tuanya, Pak. Diusir, sekarang tinggal di masjid. Tidak disetujui, hanya dia sendiri masuk Islam. Diusir. Bilang, kenapa kakimu? Saya cerita. Sedih saya, sempat berkaca. Jangan sedih Ustaz. Ini tidak ada artinya nih kaki ketimbang iman saya kepada Allah. Luar biasa, 19 tahun. Saya ambil baju saya yang paling bagus. Kau pilih ini dek mana kau suka. Bener diambil yang paling bagus. Sempat juga saya nyesal. Sudah. Karena saya buru-buru ke bandara. Saya mau pergi khotbah. Ya, ini dek. Kau ambil satu juta. Sudah. Baliklah dia. Naik grab lagi. Sudah. Perjalanan saya ke bandara masuk WhatsApp. Ustadz berapa nomor rekeningnya? Di papan. Uh, dalam hati saya bilang, kenapa lagi Pak? Ada apa? Pada dalam hatiku segeralah. <laughs> Kirimlah nomor nomor rekening. Masih di atas mobil masuk. Tik tik tik tik. Masuk berapa transferan masuk? 30 juta. Tadi keluar satu juta. Tidak cukup sampai situ. Allah balas lebih banyak. Sampai di airport, bandara, depan pintu tujuh nunggu saya keberangkatan. Tiba-tiba ada ibu-ibu lari. Bawa amplop. Ustadz, Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Apa? Ini dalam hatiku. Ada apa lagi? Padahal cepat sudah. <laughs> Ini ada dari, ternyata ada fans saya. Dia lihat saya di bandara. Dia mau kasih, tapi coba buru-buru mau masuk bandara. Dikasih saya melalui itu ibu. Nih ada Ustadz titipan dari ini. Oke, saya buka. Berapa isinya? 10 juta. Kenapa ibu miskin? Karena ibu malas bersedekah. Selalu berkeyakinan saya miskin. Maka Allah ana indasani sonni Abdibi Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka tidak mampu maka kau ku kasih tidak mampu. Sedekah ibu. Allah tidak lihat satu jutanya. Allah tidak lihat seratus ribunya. Yang Allah mau nilai. Kamu sedekah enggak satu hari ini. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah di hari itu. Coba amalkan. Coba. Kenapa kita tidak bisa umroh? Karena selalu yakin saya tidak mampu. Maka Allah ya sudah kau yakin tidak mampu. Sedekah. Pulang ini kau sedekah sama tetanggamu. Cari orang miskin. Cari janda-janda tua. Tidak usah janda muda. Banyak yang bisa selamat. Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala ya. Nah, sudah banyak sebenarnya penyakit hati tapi waktu yang terbatas. Saya cuma bilang waktu yang terbatas. Saya ada acara di Bandung Ibu jam 10. Saya ini orang kampung. Saya tidak tahu Bogor ke Bandung jauh. Saya pikirnya satu jam. Inilah kalau kita pakai pulsa lokal. Saya orang kampung, tidak tahu saya. Oh ternyata jauh. Nah, saya harus segera selesaikan. Insya Allah kalau panitia ngundang saya lagi ke sini, saya datang lagi sama ya. Nah, ini penyakit hati. Sekarang gimana cara mengobatinya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau kita punya penyakit hati, maka datang di majelis sikir al-ihya ini. Ini salah satu caranya. Memang ibu tidak dapat voucher. Memang ibu tidak dapat undian, tapi apa yang ibu dapat? Ilmu, tapi ilmu tidaklah terlalu menolong ketika ilmu itu tidak diamalkan. Amalkan yang Bapak Ibu tahu, maka Allah akan berikan ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, itulah kekayaan kita yang paling baik. Ibu Bapak, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang Silakan saksikan tablik akbar Damai Indonesiaku TV One.